ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد إخوتي وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini hari Sabtu 25 Syawal 1437 Hijriah bertepatan dengan 30 Juli 2015 Allah masih berkenan memberi kita beragam nikmat, karunia, lebih-lebih nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat hidayah, taufik menjadi seorang muslim, nikmat iman merupakan sebagian nikmat yang wajib kita syukuri dan itu merupakan nikmat terbesar yang diberikan kepada setiap orang atas setiap hambanya dan alhamdulillah kita bagian dari orang-orang yang mendapatkan nikmat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur dan senantiasa menembah nikmat-nikmat itu kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Berikut seluruh istri, keluarga, para sahabat utamanya Al-Khulafa'ur Rasyidun Para tabi'in dan tabi'ut tabi'in Serta semua hamba Allah dan umat beliau yang mengikuti dengan baik sampai hari kiamat Baik Saudara-saudariku yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan belajar bersama membaca Kutayib atau buku kecil yang ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Sulaiman bin Salim Salimullah Ar-Ruhaili Hafizahullah Ta'ala eh, dengan judul Al-Ilmu Wasailuhu Wasimar Ilmu bagaimana cara mencarinya dan hasil atau buah dari ilmu tersebut Baik Masing-masing sudah ada bukunya? Ada nggak ya bukunya? Pegang bukunya kan? Baik Kita baca langsung saja untuk menyingkat waktu <clears throat> Kita buka halaman 5 Bismillahirrahmanirrahim Dan Kalau kita lihat Hampir setiap buku yang ditulis oleh para ulama diawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dianjurkan supaya memulai tulisan kita dengan bacaan basmalah lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Apa alasannya? Yang pertama, Al-Qur'anul Karim. Kalau kita buka mushaf Al-Qur'an, Pertama kali tulisannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita menulis diawali dengan bacaan basmalah karena mengikuti meneladani Al-Qur'anul Karim. Ini yang pertama. Yang kedua, kita meneladani para nabi di antaranya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ketika beliau menulis surat ke Ratu siapa? Bilqis. Ya. Dari Sulaiman ya. Uh, eh, kalimatnya gimana? Wa innahu min Sulaiman wa innahu rahim Coba nanti dicek. Ada bacaan. Jadi bukan hanya ya, Al-Qur'an, tapi Nabi juga Nabi yang dahulu, Nabi Sulaiman alaihissalam menulis surat dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau menulis di antaranya surat-surat yang beliau kirim untuk berdakwah itu diawali dengan bacaan basmalah. Di antaranya kepada Raja Romawi, Raja Heraclius yang seorang Nasara. Beliau tulis sekitar abad 6 Hijriah saat itu. Isinya untuk berdakwah dengan bacaan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Begitu pula yang dilakukan oleh para ulama di buku-buku mereka. Maka beliau Profesor Dr. Syekh eh, Sulaiman Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullah taala juga memulai kitabnya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, bacaan Bismillahirrahmanirrahim dengan lengkap. Itu ya yang paling pas gitu ya bukan berarti yang lainnya keliru itu dibaca di dua tempat atau dilakukan di dua tempat yang pertama ketika memulai tulisan ini sesuatu yang kedua ketika mengawali membaca Al-Qur'anul Karim itu bacaan basmalah yang lengkap adapun kalau kita memulai kita makan kita masuk masjid kita E, melakukan aktivitas yang lain-lainnya, maka yang paling tepat itu cukup dengan bacaan tasmiyah, bismillah. Begitulah contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh mau makan. Ya, mau makan kita baca bismillah. Ya gulam. Ya, samillah wa qul bi dan seterusnya. Sebutlah nama Allah meskipun ia tidak dibilang salah kalau misalnya mau mau makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi teladan yang ada contoh dalam hadis itu dengan bacaan Bismillah.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 khutbatul hajah. Ini dianjurkan. Jadi kalau bisa dihafal, tolong dihafal ini. Tidak wajib sih menggunakan ini tidak, tetapi anjurkan. Karena ini diajarkan secara khusus. Ya. Rasulullah mengajarkan secara khusus kepada para sahabat radhiyallahu anhu ya alamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatul hajah secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabat khutbatul hajah segala puji hanya untuk Allah kami memujinya kami meminta tolong kepadanya dan kami memohon ampun kepadanya kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan kejelekan diri-diri kita dan dari keburukan amal-amal kita. Barang siapa diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memberinya petunjuk. Jadi hidayah itu hanya di tangan Allah. Hidayah apa itu? Hidayah itu taufik. Hidayah taufik hanya hak prerogatif Allah. Apa artinya? Hak membuka hati setiap hamba untuk menerima kebenaran itu hanya hak Allah. Tidak ada seorang pun termasuk Nabi alaihi salatu tidak bisa memberi hidayah taufik ini. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga seluruh dai orang yang berdakwah dan seluruh nabi yang lainnya hanya bisa memberi petunjuk hidayah memberi petunjuk artinya apa ini lo yang benar ikuti ini yang salah jauhi menyampaikan informasi memberikan penjelasan itu petunjuk oh jalan ke Malioboro ke sana oh jalan ke Wates ke sana memberi petunjuk tapi membuat orang itu ikut kita tidak bisa yang bisa siapa hanya Allah Subhanahu wa taala maka hidayah ada dua hidayatul bayan wal irsyad semua orang bisa karena ini pekerjaan para nabi dan rasul memberikan petunjuk kepada seluruh umat. Ini loh yang benar ikuti, ini yang salah tolong dijauhi. Tapi hidayah itu taufik wal ilham, hidayah dalam arti membuat orang tadi ikut kebaikan, mau menerima kebaikan yang bisa memberi hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini man yahdillahu falah mudhillalah Orang yang telah diberi hidayah oleh Allah tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya wa mayyudlil fala Kalau disesatkan oleh Allah maka tidak ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. واشهد ان لا ilaha illallah الله la لا شريك له واشهد anna muhammadan abduhu wa rasuluh dan aku bersaksi tidak ada sembahan yang boleh diibadahi tidak ada tuhan yang benar illallah kecuali Allah wahdah saja La syarikalah yang tidak ada sekutu baginya. Tidak ada tandingan baginya. Hanya Allah yang berhak disembah. Hanya Allah yang benar. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ada sedikit perubahan penggunaan kata ganti pada kalimat di atas menggunakan nahnu nahmaduhu wa nastainu wa nastaghfiru dengan dhamir nahnu. Kami atau kita. Sedangkan kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh menggunakan kata dhamir ana, saya atau aku. Mengapa? Karena kalau kita memuji Allah bisa saya wakilkan kita bersyukur kepada Allah. Saya bilang kita, tapi yang ngomong saya. Penjenengan bisa menjadi bagian himpunan semestanya. Saya mewakili penjenengan bisa. Kita mohon pertolongan kepada Allah. Saya mewakili penjenengan bisa. Iya enggak? Yuk kita berdoa, saya berdoa jenengan menyetujui. Iya. Iya. Saya mohon kami mohon ampun Juru bicaranya satu tapi untuk semua. Tapi kalau urusan persaksian tidak bisa diwakilkan. Makanya menggunakan kata saya atau aku. Karena bersaksi. Saya bersaksi, kami bersaksi. Ya kalau hati Anda bersaksi, kalau tidak Makanya ada perubahan kalau untuk syahadat itu dengan kata ganti apa? Aku atau saya. Mengapa? Kaitannya dengan urusan hati masing-masing. Tidak bisa saya mewakili Anda untuk persaksian. Kami bersaksi Padahal yang ngomong satu yang lainnya enggak saya enggak bersaksi kok hatinya berarti enggak bisa. Oleh karenanya di sini ada kata asyhadu artinya apa? Tidak bisa diwakilkan persaksian itu apalagi persaksian syahadat. Maka harus masing-masing. Ya, ada perubahan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sesungguhnya dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan menjadi muslim. Ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam. Tetap menjaga iman, menjaga Islam, menjaga istiqomah sampai akhir hayat kita. Ini yang kasih pesan Allah. Ya, message ya, pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak main-main, bukan sekedar orang tua kita, bukan guru kita, bukan e, istri atau kekasih kita, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberi pesan ini. Sebagai hamba yang baik mestinya yang memperhatikan pesan ini. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Kaitannya juga dengan bertakwa di sini pesan ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah dengan sesungguhnya. Apa arti bertakwa? secara umum menjalankan perintah terus menjauhi larangan. Baik, kita orang beriman, oke. Okay. Diperintah supaya bertakwa. Apa bertakwa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Pertanyaan saya, bisakah orang menjalankan perintah dan menjauhi larangan kalau tidak tahu apa perintahnya, apa larangannya? Bisa nggak? Nggak bisa. Oke, okay. berarti harus tahu apa itu larangan, apa itu perintah, iya kan? Oke, sekarang orang yang ingin tahu itu apa perintah, itu larangan, bisakah dia tanpa belajar? Tidak bisa. Siapa ini yang insinyur sudah lulus? Hah? Atau sekarang sedang kuliah di teknik misalnya? Siapa? Ada? Oke. Anda ingin jadi ahli teknik tanpa belajar bisa nggak? Tidak bisa ngukur ini bikin mungkin arsitektur bikin ini ya, apa namanya gambar ini dan seterusnya aku pingin seperti itu lalu anda membuat oh tidak bisa harus tahu ilmunya oh ini ngukur sekian perbandingannya sekian harus tahu ilmunya untuk tahu harus belajar begitu pula kita perhatikan baik-baik kita ini sedang kuliah di alam dunia ya kan kita disuruh bertakwa, apa menjalankan perintah, menjauhi larangan. Berarti harus tahu dong. Sementara untuk tahu itu harus kuliah. Iya enggak? Kita pun demikian jemaah yang saya muliakan. Kalau kita ingin bertakwa, mau tidak mau harus belajar. Mengapa banyak orang pengen takwa di luar sana karena tidak belajar, karena tidak tahu, akhirnya salah-salah. Ini dianggap takwa, dianggap benar. Aku niat tuh takwa, padahal perbuatan larangan. Yang satunya itu larangan, eh yang satunya eh, ingin meninggalkan sesuatu, padahal itu perintah. Maaf, di masyarakat pernah nggak jumpai kemarin Syawalan, Idul Fitri. Maaf, Maaf ini ya. Banyak nggak orang bersalam-salaman? Niatnya untuk apa itu? Silaturahim, baik enggak? Bertakwa bukan? Bertakwa. Tapi prakteknya berjabat tangan laki perempuan. Saya ingin baik kok. Saya ingin berjabat tangan kan bagus sunnah. Iya enggak? Berjabat tangan sunnah, sunnah. Saling memaafkan perintah, perintah. Tapi prakteknya berjabat tangan laki perempuan bukan mahrum Niatnya bertakwa bukan? bertakwa tapi gara-gara tidak tahu ilmunya justru terjerumus ke dalam perbuatan dosa banyak atau banyak banyak atau banyak sekali ini dua hanya pertanyaannya apa jawabannya banyak atau banyak sekali banyak sekali itu ya larangan tapi dilakukan sekarang perintah tapi di, dihindari stau, sawu fakum mohon diluruskan dan dirapatkan softnya Tapi saya kalau deket-deket itu risih. Saya kalau ini uh, geli. Betapa banyak itu perintah Allah dan Rasulnya tapi ditinggalkan dengan alasan oh nggak nyaman, nggak khusuk, nggak ini. Padahal itu perintah. Tapi betapa banyak masjid silahkan buat riset masjid besar di Jogja ini yang sudah lurus dan rapat berapa buah? Padahal itu perintah. Padahal imamnya sawu sufu vakum. Padahal jamaahnya baca samina. Oh, aneh atau aneh? Ada orang komunikasi, Mas kerjakan siap tapi diem saja. Itu hanya terjadi di masjid. Dan aneh itu orang Islam yang mestinya ikrok Pertama kali ayat yang turun bacalah. Bacalah itu belajar, itu ilmu. Tapi prakteknya umat Islam terburuk berjalan di tempat bahkan mundur gara-gara tidak mau belajar ikhwan. Dan antum lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Antum lihat betul. Loh, Pak Imam Kisami sawu subuh ah, itu artinya fi'il amr. Sawu luruskan dan rapatkan. Aqimu sufufakum. Ya G, siap. Tapi diam saja. Begitu dipepet, eh pernah ada yang kayak diangkat. Ada yang begini, ada yang macam-macam. Bahkan katanya, ya, ketika, ketika dikatakan ini sabda Nabi, ya, dilecehkan, dihina. Nanti kalau nggak lurus, nggak rapat, kan ada setan yang lewat, iya nggak? Hadisnya begitu, seperti anak kambing. Apa komentarnya? Ya rapopo setan melu sholat malah HP. Nah, oh, masya Allah. Itu ada itu, pernah lihat di YouTube. Yang ngomong bukan bahan-bahan Itu terjadi ikhwan Mengapa? Karena bodoh Jahil tidak punya ilmu Atau dia menolak kebenaran Hati-hati Makanya butuh Sementara setiap hari, setiap Jumat di mana-mana di ceramah, di kultum, masya Allah di televisi luar biasa. Oh ada Pelda cil, Pelda cilik kalau besar apa? Pelda bes, eh, pelda tu, pelda tua. Eh, Ittaqullah seperti Zainuddin MZ mungkin nirukan ini. Masya Allah, di ceramah-ceramah dia berdik ayat ini disampaikan. Ya ayuhan amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Kami apa korps ini bertakwa dan beriman kepada Allah. Kami berjanji beriman kepada Allah. Tapi mana prakteknya? Banyak orang justru menjalankan larangan, meninggalkan perintah. Contoh lagi banyak pakai jilbab besar di sini-sini, Tapi kalau nggak pakai baju, wah masya Allah, ini makhluk yang indah. Ciptaan Allah luar biasa, Allah maha indah. Ketika melihat perempuan tidak pakai baju. Aneh, tapi kalau yang pakai menutup aurat yang syar'i sesuai dengan aturan Allah dituduh apa? Anggota anggota apa? ISIS. Iya enggak? Padahal orang pakai jilbab itu sumuk, Mas. Sementara yang ISIS itu yang nggak pakai baju itu, mestinya mereka itu yang dituduh ISIS. ISIS nggak mbak? ISIS banget orang gue popo. Ini, ini pada paham nggak bahasa Jawa? Kok nggak ketawa? Kalau paham bahasa Jawa mesti ketawa itu. Itu mesti nggak paham itu soalnya. Yang nggak ketawa itu yang nggak paham. Lucu kok orang gue guyu iya, aneh. <laughs> Iya. aneh bin Aceh. Contoh lagi, ini maaf. Ini banyak terjadi maaf. Yang seperti ini itu kalau orang orang kampung, orang dakdong, ini kadang-kadang masya Allah. Orang membiarkan jenggotnya dianggap salah. Sapi yang mencukur klimis dianggap hebat. Iya, iya. Padahal kita diperintah supaya membiarkan jenggot Orang yang pakai celana yang laki-laki di atas mata kaki dianggap keliru. Padahal itu yang benar. Sementara yang pakai sampai kebablasan di atas lutut atau kebablasan ke bawah di atas di bawah mata kaki dianggap hebat. Iya pak iya. Aneh. Padahal mereka kalau ceramah ini ceramah, mumpa imam mau khotib kok. Tapi kemana-mana pakai OTOT. Bertakwalah kepada Allah dengan sesungguhnya aneh bin ajaib. Dia sendiri tidak melakukan, dia menyuruh orang bertakwa, tetapi dia tidak tahu apa itu takwa. Mengapa? Karena tidak belajar. Karena tidak belajar di ya ikhwan. Makanya sesungguhnya perintah bertakwa ini secara implisit perintah supaya mencari ilmu. Wong kita ini ingin jadi ahli arsitek, arsitektur, kita ingin jadi ahli ini, jadi ilmu. Harus belajar, bahkan mahal, bahkan membayar, bahkan perlu waktu. Mengapa kita ingin surga? Mengapa kita ingin baik? Mengapa kita ingin tidak mau belajar? Seringkali kita ini bertakwa manduk-manduk ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Manduk-manduk tapi radong. Tidak paham itu dalam prakteknya banyak bertentangan. Maka subhanallah demikian. Begitu pula ya ayyuhal ya ayyuhan nasu taqurrabakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai orang-orang, wahai umat manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Nabi Adam, wa khalaqa minha zawjaha. Ya istrinya. Wabassa minhum rijalan katsiran wa nisaan. Lalu dari keduanya Allah mem, eh, memberikan keturunan yang banyak laki dan perempuan. Ya, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-namanya kalian memohon semaul husna dan dengan menyambung silaturahim. Innallaha kana alaikum raqiba. Sungguh Allah Maha mengawasi setiap kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman berkatalah ya, ucapkanlah perkataan yang baik. Yuslih lakum a'malakum. Perhatikan. Orang-orang yang beriman ucapkan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik itu ilmu. Al-Quran, ilmu As-Sunnah. Banyak orang ngomong sak kepenae dhewe. Ya, orang jenggot panjang katanya semakin panjang semakin Semakin apa? Kata dia. Hati-hati, kita diperintah supaya ngomong yang benar. Ini ngomongnya salah. Orang pakai kerudung, pakai jilbab, tuduh teroris. Orang biarkan jenggot. Kemarin belum lama, sekitar seminggu tuh, hampir seminggu lebih. Ya, seminggu yang lalu, kurang lebih. Ini bukan orang main, ustaz besar. Tidak saya sebutkan. Termasuk ustaz besar. Ya. Tapi nggak paham lucu dia orangnya dan komunikatif memang masya Allah orangnya luar biasa memang ceramah menarik saya tahu ya kebetulan ada sebuah acara saya datang lalu uh, saya kenal dia cuma dia nggak kenal saya dengan penampilan saya seperti ini uh, itu dua hari atau se sehari setelah Santosa ditembak yang di Poso ya konon beritanya begitu lalu datang ke saya terus ngobrol gitu lihat ngamati saya kok ada item-itemnya kayak Santoso katanya. Dia belum gitu. Wow, ini bapak ini batin saya. Lo ini penjenengan ini dai ya, terkenal, lu balik terkenal. Wih, Pak kalau cermah Masya Allah. Kok ya masih pikirannya kayak gitu? Apa dalam benak dia? Orang yang berjenggot, orang yang begini, apa dianggap deh? Ini loh ya, Masya Allah. Ngomong saat geleme Hati-hati padahal kita beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ini. Ya. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ucapan yang baik. Apa ucapan yang baik? Yang benar, yang jujur, ucapan yang benar, ucapan yang jujur, ya. Seperti itu. Dan itu apa? Ya ilmu. Jadi kalau ngomong tidak sembarang, harus dengan ilmu. Apa kalau kita bisa beriman, bertakwa dan berkata yang baik? Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah memperbaiki amal kalian. Maka kalau kita ingin amal kita baik Salah satunya dengan berilmu Belajar Jadi ngerti Ini yang benar, ini yang salah Yang benar kita sampaikan, yang salah jangan kita sampaikan Jangan kebolak-balik Ya enggak, maka apa? Ilmu Ya, subhanallah Wa yaghfir lakum dzunubakum dan Allah mengampuni dosa kalian. Luar biasa nih keutamaan. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan Sungguh orang yang mengikuti, menaati Allah dan Rasulnya berarti dia mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah kitab Allah, <clears throat> Al-Qur'anul Karim, Allah Ta'ala. Wa al hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk terbaik adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus diperhatikan. Hati-hati, jenggot itu petunjuk Nabi. Ya, arhul liha wa qassu syawarib wa majus. Biarkan jenggot, rapikan kumis, potong kumis. Berbedalah dengan orang-orang Majusi yang membiasakan kumisnya panjang lalu mencukur klinis jenggotnya. Ini petunjuk Nabi. Wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi mengapa yang Profesor Dr. Kiai Haji ini Al-Hafidh mengatakan jenggot semakin banyak semakin bodoh. Berarti menyelisihi petunjuk Nabi. Menghina Nabi, menghina Allah, menghina ajaran Islam. Entah sadar atau tidak, tidak peduli kita. Kita jangan terima seperti ini. Bukan karena kita yang berjenggot, bukan. Tapi karena ini ajaran Nabi. Dihina kalau orang nggak punya ilmu ketawa ke TV di situ, ha, ha, oh iya juga. Lucu tadi orang berjenggot dianggap teroris. Antum jarang di mall dipendelengi. Kemarin belum lama saya ketemu juga cerita seperti ini. Kemudian ada eh, teman kita pengajian bapak-bapak ya sudah 60-an lah. Dia jenggotnya memang lebat, sudah putih semua. Setelah ada kasus bom Bali di 2000 sekian, dia sama istrinya masuk ke eh, Gardena. Tahu Gardena di Jalan Murid Sumarjo itu loh, eh, mall. Eh, lalu ketika di atas dia sudah masuk waktu sholat asar atau maghrib waktu itu bertanya sama satpam. Pak, ada nggak musola di sini? Oh ada, di lantai tiga. Ada tempat wudhunya? Ada. Ya, lalu diantar ke sana. Setelah itu dijaga terus waktu sholat. Setiap jalan dia ke tempat wudhu dijaga, diikuti terus sampai selesai diikuti. Lalu dia penasaran, maaf pak, Mengapa Bapak mengikuti saya terus Sementara saya sholat Bapak tidak sholat Apa jawabannya? Saya kan harus menjaga keamanan Pak kata. Hati orang-orang seperti kita ini dicurigai gimana? Ya, dicurigai orang seperti kita padahal kita mengamalkan apa ya, yang benar jadi hati-hati ya ini petunjuk Nabi ya jangan sekali-kali dilihat tapi memang begitulah di mana-mana orang itu karena tidak paham menganggap itu jelek menganggap itu jahat padahal ini kebenaran mengapa karena tidak punya ilmu yang karena tidak punya ilmu wasyarrul umuri muhdatsatuha ini penting dan seburuk-buruk perkara itu adalah perkara agama yang diada-adakan ingat perkara baru yang dilarang hanya dalam urusan agama Adapun urusan dunia antum a'lamu bi syu'uni dunyakum atau bi umuri dunyakum kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian lebih paham lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Urusan arsitektur, urusan bagaimana pertanian, urusan bagaimana teknologi, urusan bagaimana uh, kecanggihan ini dan itu itu urusan kalian. Itu bukan urusan Nabi. Yang penting digunakan untuk kebaikan, tidak melanggar hukum Allah. Kan begitu selesai. Yang dilarang wasyarrul umuri muhdatsatuha. Ini urusan agama. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Itu yang amrina, urusan kami, urusan agama. Kalau urusan dunia monggo. Jadi jangan dicampur adukkan. Wa kullu muhdatsatin bid'atun. Dan setiap perbuatan baru dalam urusan agama itu bid'ah. Ingat, yang menyampaikan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ini ucapan Nabi. <clears throat> Ini petunjuk Nabi. Mengapa orang itu gerah ketika mendengar istilah bid'ah? Pada istilah bid'ah ini istilah yang sudah ada 15 abad yang lalu. Kita ini kadang-kadang, uh, sidik-sidik bid'ah. Siapa yang bilang sidik-sidik bid'ah? Ya. Memang begitu Nabi mengatakan. Ya. Jadi jangan kemudian merasa uh, panas kupingnya. Jadi kebanyakan orang demi mengapa? Karena tidak paham. Karena tidak paham. Wa kullu bid'atin dhalalah. Perhatikan dan setiap bid'ah tentu bid'ah dalam urusan apa ini? Agama adalah dhalalah. Yang ngomong siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menyampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatiha, muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara yang perkara baru diada-adakan wa kullu muhdatsatin bid'ah dan setiap perkara baru dalam urusan agama namanya bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah dan setiap bid'ah dalam urusan agama itu sesat tidak ada bid'ah hasanah dalam urusan agama loh ya atau dalam urusan dunia atau bid'ah secara bahasa mungkin ada yang hasanah ada yang sayyi'ah jadi kita harus cerdas itulah bedanya orang paham dan tidak itu perlu belajar sehingga tidak salah paham kita tidak salah paham wa kullu dhalalatin finnar dan setiap kesesatan diancam dengan neraka diancam apakah pasti neraka ya belum tentu kalau Allah ampuni ya kan begitu jadi ini ancamannya, ancamannya begitu. Sebagaimana barang siapa melanggar lampu merah diancam ya, denda 50 ribu. Tapi apakah Anda setiap lampu merah selalu dipasti ditilang? Belum tentu. Mungkin Pak polisinya baik melihat Anda mungkin tidak sengaja. Iya enggak? Atau Anda minta maaf Ya, bisa jadi. Tapi ancaman ini berlaku. Ya, itu diperhatikan. Jadi kadang-kadang banyak orang salah paham. sudut sudut fitnah, sudut sudut fitnah. ancaman yang lebih suar Google gue tak mau. Nah, paham nggak? Kalau nggak paham nanti silakan bertanya. Ya. <laughs> Memangnya yang mau masuk surga cuma anda sendiri. Sebentar-sebentar bid'ah, sebentar-sebentar bid'ah kata mereka begitu orang yang sinis. Enggak yang ngomong bid'ah itu Nabi istilahnya. Jadi sampaikan banyak. Kemudian beliau mulai setelah membuka dengan uh, khutbatul ha khutbatul hajah dan saya mohon ini dihafal ya alhamdulillah sampai ya fa in astaqal hadis sampai kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar thumma ayyuhal ikhwatu fillah Kemudian saudara-saudaraku seiman, seislam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Inna Allah Azza wa Jalla qad ba'atha nabiyahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhira. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia lagi maha agung telah mengutus nabi dan rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi kabar gembira, basyiran wa nadhiran dan pemberi peringatan. Perhatikan tugas nabi itu dua memberi kabar gembira bagi orang yang mau beriman mengerjakan amal soleh berupa apa? Keridoan Allah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya wanadiran memberikan peringatan kepada orang-orang yang menentang ajaran beliau tidak mau beriman dan beramal soleh akan mendapatkan kesengsaraan siksa Allah di dunia dan di akhirat. Jadi Nabi sudah menyampaikan Ya, inilah tugas Nabi memberi petun, petunjuk, hidayah bayan wal irsyad, memberikan petunjuk. Ini loh kalau beriman dapatnya. Ini loh kalau tidak mau beriman begini. Adapun hidayah hidayatul taufik wal ilham, apakah umat manusia mau menerima atau tidak itu urusan Allah. Allah yang membuka hatinya untuk bisa menerima atau tidak. Maka bersyukurlah ikhwah yang saya muliakan Kita ini jauh dari Nabi Jauh tempatnya Jauh waktunya ya Masanya Kita nggak pernah bertemu Nabi Tapi Allah Walhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Allah membuka hati kita menjadi seorang muslim Itu nikmat terbesar Nikmat yang paling mulia Kita dijadikan seorang muslim Tinggal kita mari meningkatkan kualitasnya Ibaratnya UMPTN kemarin Anda sudah masuk ke perguruan tinggi favoritnya. Apakah jaminan Anda lulus? Oh belum tentu. Anda mau nggak berusaha? Bisa-bisa di DO dari situ, iya nggak? Alhamdulillah, Alhamdulillah saya masuk UGM masuk UGM. Tapi hanya foya-foya seneng-seneng setiap hari. Alhamdulillah. Yang penting kan UGM, yang penting kan UGM. Sampai 15 tahun nggak lulus. Sama juga, Alhamdulillah kita ini Muslim, Muslim, Muslim. Iya, tapi kalau nggak mau bertauhid, nggak mau belajar, ya nggak lulus. Tuh. Bisa-bisa di DO Dan itu banyak terjadi orang muslim Tetapi dia melakukan kesyirikan Melakukan kufuran tak sadar atau tidak Na'udzubillah min tadi Bisa-bisa dia keluar tanpa sadar Oleh karena pentingnya ilmu Pentingnya ilmu Kita syukuri yang pertama Yang kedua berilmu yang ilallahi biiznihi wa sirajam munira Beliau sebagai da'i Apa itu da'i? Orang yang mengajak umat manusia ilallahi menuju kepada Allah mentauhidkan Allah beribadah kepada Allah saja tugas nabi mengajak umat manusia hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah nabi enggak main-main berdakwah itu harus dengan izin Allah ya wasirajan munira dan sebagai pelita yang memberikan sinar ya, memberikan cahaya bagi umat manusia ini dari kegelapan menjadi terang benderang. Ba'athahu bil haqqi kullihi. Ba'athahu bid dinil kamil. Allah mengutus beliau dengan seluruh kebaikan yang ada. Allah mengutus beliau dengan agama yang sempurna. Liyudhhirahu 'ala dini kulli untuk menjadikan beliau menjadi menang agar agama ini menang di atas seluruh agama. Walau karihul musyrikun meskipun orang-orang musyrik tidak suka. Wa khataman nabiyyin wal mursalin dan Allah menjadikan beliau sebagai penutup para nabi dan rasul. Fajahada fillahi haqqa jihadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh berjihad ya, menyampaikan dakwah ini kepada seluruh umat manusia dengan sesungguhnya wa addal amanata dan telah menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan al-haq kepada seluruh umat manusia wa ballaghar risalata dan menyampaikan mentabligh ya memessage ya seluruh ajaran risalah Islam ini ma taraka min khairin illa dalla alaih. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali beliau telah sampaikan kepada seluruh umat manusia. Ini kesempurnaan Islam. Jadi semua kebaikan telah beliau sampaikan. Wa ma taraka min syarrin illa hadzara minhu dan semua kejelekan telah beliau peringatkan. Ini loh kebaikan telah saya sampaikan silakan diikuti. Ini keburukan, ini kejelekan, ini loh hati-hati telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hindarilah wa mamata sallallahu alaihi wasallam illa wa qad taraka al ummata 'ala al setelah beliau wafat maka beliau meninggalkan umat ini benar-benar di atas cahaya yang terang benderang artinya apa semua kebaikan telah beliau sampaikan semua kejelekan telah beliau peringatkan lailuha hariha malam harinya terang benderang seperti siang harinya. Artinya apa? Tidak ada sesuatu pun yang ditutupi. Semuanya telah sempurna, semuanya telah jelas. La yazighu anha illa halikun. Tidak ada orang yang menyimpang dari jalan kebenaran ini kecuali orang-orang yang memang telah ditakdirkan binasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa indama mata sallallahu alaihi wasallam taraka mirathan 'aziman. Sewafat beliau, sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau meninggalkan warisan yang sangat mulia, sangat banyak, sangat besar dan sangat agung. Ma taraka dinaron yafna. Beliau tidak meninggalkan harta benda dinar dolar e, rupiah atau apa saja yang akan habis wala taraka sauban yabla dan tidak meninggalkan pakaian yang pasti akan usang wa inna ma taraka mirasan 'aziman yabqa tapi beliau meninggalkan warisan yang besar warisan yang banyak yang tidak akan pernah habis bahkan tetap kekal abadi apa itu taraka mirasan yuhassiluhu kullu man badala sababa warisan ini akan bisa diperoleh, bisa diambil oleh setiap orang yang mau mencurahkan segala usaha, segala sebab untuk menggapainya. Yaitu terokal ilma, beliau meninggalkan ilmu. Warisan yang agung, warisan yang kekal, warisan yang boleh diambil oleh siapa saja yang mau, yang mau mencurahkan dirinya, tenaganya, waktunya, hartanya untuk mengambilnya. Silahkan Mewaras ilmu Beliau meninggalkan ilmu dan mewariskan ilmu Fadilul islami dinu ilmin Agama Islam ini agama ilmu Wabasiratin dan agama argumen Wa amalin dan agama amal Ilmu, argumen dan amal Itu agama Islam Makanya kalau kita tidak berilmu Hanya tadi mengaku-mengaku beramal tadi Salah-salah Pengennya bertakwa menjalankan perintah Ternyata menjalankan larangan Pengen meninggalkan larangan Ternyata meninggalkan perintah Makanya dinu ilmin wa basiratin wa amalin. Agama Islam itu agama ilmu, agama bukti, argumen dan agama amal. Fa inna dzalika tariqul maghdub hmm, la dina ibadatin biduni ilmin. Bukan sekedar agama yang dipenuhi dengan amal-amal ibadah tanpa ilmu, bukan. Jadi ingat, yang penting amal kita ini nggak usah belajar, oh nggak bisa mas. Sama aja sendengan mau bikin gedung tingkat tujuh asing ah, nggak penting digawe aja lah tergam, terserah usah pakai ilmu-ilmu arsitektur lah terlalu mahal itu terlalu bertele-tele. Apa masa begitu? Ada nggak di sini? Ya, mungkin proyek pemerintah ya, atau proyek siapa Anda mau bangun rumah terserah lah. Nggak usah pakai ilmu ilmu yang penting kita bangun. Apa ada yang seperti itu? Nggak ada. Untuk urusan dunia, oh mereka detail sekali harus dengan perhitungan. Tapi untuk urusan akhirat, yang penting nama. Banyak nggak yang seperti ini? Banyak sekali. Bahkan kemarin saya eh, di sebuah instansi pemerintah, sebelumnya sudah dirintis pengajian. Eh kemarin syawalan, kepala dinasnya sudah pesen sama panitia. Begini pesennya sama teman itu heran Saya itu heran sama kepala dinas Apa pesannya? Mas, besok syawalan Silahkan mencari ustadz penceramah dengan syarat Tidak boleh menyampaikan dalil Terjadi itu di negeri Indonesia Jogja ini Pesennya pokoknya yang tidak pakai dalil Lu mau dibawa kemana umat ini bicara agama tanpa ilmu Lalu orang parek mau bangun rumah aja harus detil sekali sekedar rumah ini mau mencari rumah di surga mau mencari keriduan Allah asal-asalan itu loh sudah nggak beres nih heran kita gitu. tak bolak balik maka nah, bersyukurlah kita Masya Allah Alhamdulillah Penjenengan bisa menerima ilmu agama Masya Allah Karena berat Dan banyak yang terjadi di masyarakat ya salah kaprah dalam bahasa Jawa. Jadi kesalahan yang sudah merata di masyarakat dianggap keben kebenaran. Yang salah dianggap benar. Betul itu kalau kita rinci satu-satu praktek di masyarakat banyak sekali. Mengapa? Karena mereka tidak pernah belajar agama. Ikut-ikutan, ikut-ikutan. Makanya masya Allah ini nikmat, nikmat sekali. Subhanallah. Kalau kita punya ya kemauan, dan itu nikmat dari Allah kita sampai di sini, penjenengan datang di sini bukan kehebatan Anda, bukan kehebatan saya, tapi semata-mata karunia dari Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Karena nyatanya ada yang lebih pandai dari jenengan, lebih hebat, lebih gagah, lebih kuat, lebih kaya, lebih waktunya lebih luang, pokoknya lebih segalanya. Tapi kalau suruh ngaji tadi, sing penting penceramahnya tidak pakai dalil. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun aneh bin ajaib tapi betul-betul nyata ya apalagi masih muda ya ke kampus kemudian jenggotnya sudah panjang wah mesti-mesti itu pasti ya dilihat terus gitu ya eh, kalau nggak percaya mungkin anda merasakan seperti itu ya dijadikan tontonan dianggap aneh mending kalau sekedar seperti itu kadang-kadang langsung dituduh dituduh ini dan itu maka bersyukurlah kita ya bahwa sesungguhnya kita ini orang yang melek sesungguhnya kita menggunakan akal kita mereka rata-rata tidak menggunakan mereka berakal berakal punya akal tapi tidak mau menggunakan jadi agama Islam itu bukan sekedar agama amal tanpa ilmu tetapi agama ilmu argumen dan amal Fa inna dzalika tariqul tariqud dhalin. Mengapa? Orang yang suka beramal tanpa dilandasi ilmu itu kebiasaan pola konsep hidup orang-orang yang sesat. Siapa itu? Orang-orang Nasor zaman dahulu sebelum Nabi diutus dan orang-orang yang mengikuti paham mereka. Mereka suka beramal tapi tidak pakai ilmu. Sekarang ini banyak nggak orang seperti itu? Orang Islam maksud saya banyak. Alhamdulillah yang penting amal. Kesuen kalau kita pakai detail-detail begitu malah jadi nggak aman. penting kita ngamal aja deh. Dan banyak konsep seperti itu. Ya, mengikuti ahli kitab. Sebaliknya, waladinu ilmin bila amal bukan pula sekedar ilmu tanpa diamal Juga banyak model-model seperti ini. Mentereng gelarnya sederet profesor, doktor, kiai haji al hafir MA. Ilmunya, masya Allah, kalah kita semuanya ya kehebatannya bahasa Arabnya hafalannya Al-Qur'annya ya 30 juz ya gelarnya ini masya Allah kemampuannya luar biasa tapi kalau nggak diamalkan nggak ada gunanya dan ini fa inna dzalika tariqul maghdubi alaihim Orang sekedar ilmu tapi tidak diamalkan itu gaya pola hidup siapa? Orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang dibenci. Siapa itu? Orang-orang Yahudi dan orang-orang yang semerit dengan mereka. Kalau urusan kecerdasan, ilmu dan seterusnya jangan tanya. Pinter ngeyel, pinter uh, hebat, tapi tidak diamalkan. Nah, bagaimana cara Islam? Wa inna tariqul Islam tariqan mustaqim metode, jalan, konsep, prinsip hidup agama Islam itu tariqun mustaqim, jalan yang lurus yaitu tariqu ilmin wa basiratin wa amalin bidzalikal ilm. Jalan yang diterangi dengan ilmu, jalan yang lurus, jalan yang diisi dengan amal dari ilmu tersebut. Maka setiap hari kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala minimal berapa? 17 kali membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat. Siapa itu? Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقه An-Nisa 69 tafsir dari surat Al-Fatihah itu. Orang-orang yang diberi anugerah nikmat siapa? Orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Besok akan bersamakan dengan siapa? Para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada dan orang-orang soleh. Siapa itu? Orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Itulah jalan yang lurus. Ghairil maghdubi alaihim bukan jalan orang-orang yang dimurkai siapa? Orang punya ilmu tidak punya aman. Waladhdallin bukan pula jalan orang-orang yang sesat siapa? Suka beramal tanpa ilmu. Semuanya salah. Ilmu tanpa amal keliru. Amal tanpa ilmu keliru. Lo Islam ilmu dan amal jelas dalam surat Al-Fatihah. Makanya banyak orang cuma Al-Fatihah gitu-gitu aja nggak dipahami, diamalkan tanpa dipahami. Akhirnya apa? Keliru nih. Masa orang mati dibacain Al-Fatihah? Jelas keliru dong. Tidak diamalkan ilmunya atau tidak diilmui amalannya. Ini loh ya. Dan itu real. Ikhwan, antum bisa lihat betul. Coba lihat dengan begitu Anda bersyukur, alhamdulillah ya Allah, aku dibuka untuk bisa belajar. Ya. Dan Rasul nanti diperintah supaya berdoa kepada Allah supaya mendapat tambahan ilmu. Rabbi zidni ilmu. Pentingnya ilmu. Nabi itu manusia paling tinggi ilmunya. Paling sempurna ilmunya. Masih diperintah oleh Allah supaya minta apa? Tambahan ilmu. Tapi kita ini ya, gak punya ilmu apa-apa tapi merasa cukup cukup ini loh kesalahan kita padahal kita katanya mencintai Nabi meneladani Nabi ingin ikut Nabi mendapat syafaat Nabi diceramah ceramah-ceramah mudah-mudahan besok kita mendapat syafaat Nabi ya enggak hampir selalu begitu tapi suruh ngikutin Nabi tidak mau Bagaimana mungkin mendapatkan syafaat Nabi Tapi suruh mengikuti Nabi nggak mau Malah mencaci maki, malah menjelekkan Malah menghina ilmu dari Nabi Fa in ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi Tapi malah dihina Tapi malah dijauhi Mengapa? Karena tidak punya ilmu Maka penting ikhwan yang saya muliakan Agama Islam Kalau anda kita mengaku muslim maka mau tidak mau pasti harus belajar. Sebagaimana Anda mengaku saya mahasiswa UMG saya mahasiswa UGM, tapi Anda tidak mau belajar, tidak mau taat sama aturan UMG atau aturan UGM. Kira-kira jaminan dulu apa jaminan di DO? Jaminan DO. Bayar SPP nggak mau, datang kuliah nggak mau, hanya kemana-mana bawa ya, KTM aja, ya enggak? Kartu tanda mahasiswa, ya. Gaya di mana-mana. Tidak bisa mas Sebagaimana pula kita muslim Harus menjadi muslim yang hebat Belajar, tahu aturan UGM, tahu aturan UMY Sehingga kita bisa menjadi mahasiswa yang baik Begitu pula kita menjadi muslim, tahu aturan Islam Jangan ya kebolak-balik Waqad ja'at ja'at nususun katsiratun fi bayani fadlil ilmi banyak nas baik Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan keutamaan ilmu tahfizan lil himam untuk memotivasi semangat kita wa hassan lin nufus membuat kita semakin semangat hati kita ala tahsili dzalikum dzalikumul am ala tahsili dzalikumul amril ghali untuk menggapai ya uh, sesuatu yang sangat mahal tadi yaitu ilmu di antaranya yaqulullahu azza wa jal Allah yang Maha lagi Maha Agung berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanya orang-orang yang berilmu. Jadi orang yang bisa takut kepada Allah hanya orang-orang yang berilmu. Bener nggak? Bener. Orang berzina nggak takut sama Allah karena nggak punya ilmu anggap enteng zina itu karena nggak tahu bahaya zina. Orang makan riba, orang beramalah dengan riba. Oh menjadi pegawai bank, oh masya Allah bangga. Nggak takut sama Allah mengapa? Nggak punya ilmu tentang haramnya riba. Orang korupsi, ya santai saja, nggak takut sama Allah karena nggak tahu bahwa korupsi itu haram mungkin. Karena nggak tahu ilmu. Orang berbuat bid'ah, orang melakukan amal-amal yang banyak tanpa ilmu tanpa landasan padahal itu bid'ah merasa dirinya hebat tidak takut sama Allah karena tidak punya ilmu ya banyak perempuan menjadi anggota ISIS ya tidak pakai baju tadi ini ISIS ya. Gak punya ilmu ya jadi seperti itu maka yang takut kepada Allah yang berilmu Mengapa mas? Anda keluar dari bank Saya takut kepada Allah Ternyata riba itu haram Mengapa Mas tidak? Saya takut kepada Allah karena ini nggak boleh. Mengapa pakai jilbab? Karena takut kepada Allah. Ya, karena Allah perintahkan supaya menutup Allah. Mengapa celana dinaikkan? Karena takut kepada Allah. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Pakaian sarung yang di bawah mata kaki diancam dengan neraka. Ancaman. Ya, diancam bagaimana sebagaimana tadi juga nggak bayar SPP nggak daftar ulang diancam di DO kan gitu contoh nih ini demikian kalau kita tahu takut kita takut kepada Allah lebih daripada takut kepada orang tua takut kepada dosen ya takut kepada atasan atas mengatakan bawah mata kaki Allah mengatakan ya Nabi mengatakan atas kaki Anda lebih tahu ya, eh, lebih takut kepada Allah daripada manusia. Kalau orang nggak tahu ilmu, ya sudah dilanggar saja, santai aja di begitu pula yang lain. Falladzina yakhshawna Allah haqqal khasyati humul ulama. Orang yang betul-betul takut kepada Allah hanya orang-orang yang berilmu. Fal ulama'u khasyatuhum lillahi khasyatun kamilah. Karena orang yang berilmu itu <coughs> takutnya sempurna kepada Allah li'anna ma'rifatahum billahi azza wa jalla ma'rifatun kamilah karena dia tahu persis siapa Allah Subhanahu wa taala. Contoh Anda mungkin datang di suatu tempat di tempat baru. Wah, gaya macam-macam ngebut apa. Karena belum tahu di situ ada preman yang hebat. Ya. Coba kalau tahu premannya hebat begini, oh mesti nggak berani. Ya begitu. Begitu pula kita tahu ini. Ya. Orang banyak nggak tahu siapa Allah, nggak tahu. Padahal Allah misalnya Al-Qahar, Al-Aziz, Al-Jabbar. Mestinya nama-nama itu membuat kita takut. Ya, Dzul Jalali wal Ikram. Ya, kalimat-kalimat seperti ini karena kita nggak kenal Allah sehingga kadang-kadang meremehkan. Meremehkan. Beda ya orang misalnya, uh, dia ternyata ahli bela diri, dia begini, dia begitu. Anda ketemu masih hormat. Kemarin orangnya kecil, tapi iya kecil, tapi ternyata hari begini. Kemarin-kemarin, wow merasa diremehkan. Begitu tahu dia, Oh, jadi nggak berani ya nggak. Begitu. Begitu pula mestinya semakin ilmunya sempurna, semakin takut kepada Allah. Wa yaqulu Allah azza wa jalla yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang berilmu dengan beberapa derajat. Faladzina razaqahumullahu azza wa jalla bil iman. Orang yang diberi rezeki karunia iman. Wa razaqahum ma'al imani ilman. Setelah diberi keimanan ditambah rezeki ilmu. Yarfa'umullahu azza wa jalla darajatin fid dunya wal akhirah. Orang yang beriman, orang yang berilmu Niscaya Allah akan meninggikan derajatnya di dunia dan kelak di akhirat Siapa itu? Fahum ahlu rif'ati wassana Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu, ini ilmu agama di sini adalah orang-orang yang tinggi derajatnya, namanya dipuji, disanjung wa ahlul ajril azim dan kelak di akhirat akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Di dunia disu, dipuji, disanjung, maka jangan heran nabi, para sahabat, para ulama dipuji untuk melihat Imam Syafi'i dipuji di mana-mana, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Apakah karena kekayaannya? Tidak. Karena kegantengannya? Enggak. Apakah beliau terkenal? Oh, Imam Syafi'i itu dipuji di mana-mana karena gantengnya bukan. Karena kayanya bukan, karena kedudukan jabatannya bukan, tapi karena apa? Beliau seorang alim, seorang ulama yang hebat, yang mumpun sehingga beliau terkenal tersohor sampai hari kita saat ini. Begitu pula para sahabat, begitu pula Nabi alaihi Eh, sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dunia sudah dipuji tinggi kedudukannya, apalagi di akhirat mendapatkan pahala yang besar. Wa fi dzalika dalalatun 'azimatun 'ala anna al-'ilma fil Islami inna innama yanfa'u ma'al iman. Perhatikan baik-baik. Hadis ini, ah, maaf, ayat ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu di dalam agama Islam hanya akan bermanfaat apabila diiringi dengan keimanan tadi. Anda punya gelar profesor, doktor, apa sudah al-hafid, MA sudah masya Allah, MSC apalagi MSG. <laughs> ya. Sebanyak apapun itu nggak akan bermanfaat kalau tidak diiringi dengan keimanan. Keimanan itu yang berbuah dengan amal saleh. Karena keimanan itu akan berbuah dengan amal saleh. Tak ada gunanya mas. Hebat iya, masya Allah. Tidak ada gunanya. Maka di sini ada yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Faman jama'a ma'a imanihi ilman. Oleh karena itulah orang yang diberi karunia keimanan dan ilmu nafa'ahu dzalikal ilm maka ilmunya akan bermanfaat baginya wa rafa'ahu bidzalikal ilm dan Allah akan mengangkat dengan ilmunya itu darajatin ketinggian derajat baik di dunia maupun di akhirat amma man khala ilmuhu min 'anil iman adapun orang yang punya ilmu banyak tapi tidak punya iman fa inna dzalika la yanfa'uh maka tidak bermanfaat sedikit pun baginya wala yarfa'uh dan tidak akan meninggikan derajatnya wa inna ma yakhfiduh tapi sebaliknya justru menjatuhkan dirinya wa yadh'u dan merendahkan dirinya maka hati-hati ya wa yaqulu Allah 'azza wa jalla qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung lagi Maha Mulia berfirman, katakan wahai Muhammad, samakah orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Kalimat ini kalimat pengingkaran artinya tidak sama. Allah ingin menyatakan tidak sama antara berilmu dan tidak berilmu. Cuman Allah dengan mengunggah, menggunakan ungkapan apa? Pertanyaan. Memangnya sama orang yang berilmu dan tidak berilmu? Karena begitu ya. Kita dengan mengungkap sebenarnya sudah tahu jawaban ini tidak sama. Cuman apa? Dengan kalimat pertanyaan. Istifhamun inkariyun, pertanyaan pengingkaran. Qul ya ayuhan ar-rasul lihaula'il mu'anidin. Wahai Nabi, wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan, katakan kepada orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang menentang ajaran ini, hal yastawil ladina ya'lamun wal la ya'lamun? Memangnya sama orang yang punya ilmu dan tidak punya ilmu, sama orang yang berakal dengan tidak, sama orang yang mengetahui dan tidak. Qul dzalika munkiran alaihim. Katakan itu sebagai pengingkaran kepada mereka. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina ya'lamun fi mizanil aql. Samakah orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak ilmu dalam timbangan akal manusia? Fi mizanil uqala dalam timbangan orang-orang yang berakal. Fi mizanil syar dalam timbangan syariat Islam. Fi mizanil ilm dalam timbangan ilmiah. Ya. La, wallahi tidak sama. Demi Allah tidak sama. La yastawuna abadan. Antara orang berilmu dan tidak berilmu selamanya tidak akan pernah sama. Tidak mungkin sama. Satunya istawu sabu subakum langsung dia ya rapatkan dan luruskan. Yang lainnya diam saja karena tidak punya ilmu. Tidak sama dong. Tidak sama. Yang punya ilmu ya tumbuh jenggotnya dibiarin. Yang tidak punya ilmu tumbuh jenggotnya malah ya di dihabisi tidak punya Berbeda, kenyataannya beda. Satunya jenggotnya tumbuh, satunya tumbuh tapi dihalang-halangi terus. Karena apa? Satu punya ilmu, satu tidak punya. Satunya rajin ke masjid, satunya tidak. Karena satu punya ilmu, satu tidak punya ilmu. Satunya anggota ISIS, satunya anggota sumu. Ya. Karena punya ilmu dan tidak. Ya. Jadi beda. Wallahi la yastawuna abadan. Demi Allah selamanya tidak akan sama orang yang berilmu tidak dengan tidak yang eh, tidak berilmu. Wa in za'amu annahu du'atun meskipun tadi kata beliau, beliau juga menyindir, meskipun orang yang tidak punya ilmu itu menganggap dirinya ya, memprokamirkan dirinya, menjadikan dirinya sebagai dai dai dan banyak dai-dai ya ila abwabi jahannam. Dai apalagi cuman ya, alumni, alumnus pil gacil jadi dai hebat dulu keluaran ini kemudian jadi jadi jadi dai hebat dai selebriti Masya Allah ya boleh nggak jadi dai selebriti boleh kalau betul kalau betul ilmunya kalau caranya juga benar nggak masalah antum dakwai para artis antum dakwai itu bukan bukan bukan gaya mereka yang seperti selebriti ya kalau gaya selebriti namanya selebriti tapi kita mendakwai mereka tidak apa boleh apa itu siapa saja didakwai Auzamahum anahum an atau dia mengaku dirinya sebagai ketua, sebagai tokoh, silahkan. Kalau Anda tidak menggunakan ilmu, maka tidak berguna. Ya. Wa annahum yusawun ulama. Tidak mungkin. Tidak mungkin mereka orang yang tidak berilmu itu sama dengan orang yang berilmu. Fadlan an yan an yufaddiluhum apalagi melebihi orang berilmu. Sama dengan orang berilmu, orang tidak berilmu tidak mungkin bisa sama dengan orang yang berilmu, apalagi melebihi orang yang berilmu. Jelas mustahil. Faqad khaba khaba wa khasira wa khalafa al-aqla wa naql. Sungguh orang yang tidak berilmu itu ya, rugi dan menyesal. Mereka menyelisihi akal, mereka menyelisihi, menyelisihi apa? nakal atau nas-nas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. ويقول النبي صلى الله عليه wasallam wa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman barang siapa berjalan ya dalam rangka mencari ilmu perhatikan siapa meniti suatu jalan dalam rangka mencari ilmu antum dari kos-kosan antum dari rumah ya ke sini dalam rangka mencari ilmu atau kemana saja mencari ilmu agama di mana saja di pesantren, di kampus, di pengajian-pengajian, di majelis-majelis zikir. Anda mendatangi itu, ya sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah pasti Allah akan memberikan kemudahan baginya jalan menuju surga wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah apabila ada sekelompok orang berkumpul di rumah Allah itu masjid yatluna kitab Allah membaca kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum mentadarus saling mempelajari isinya saling mempelajari bacaannya illa haffathumul malaikah pasti malaikat akan menaungi mereka wa nazzalat alaihimus sakinah pasti ketenangan akan turun kepada mereka wa ghasyiyatuhumur rahmah pasti rahmat akan diberikan kepada mereka wa dzakarahumullahu fi man indah dan pasti Allah akan menyebut nama-nama orang tadi di hadapan majlis para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini keutamaan menghadiri pengajian keutamaan menghadiri majelis ilmu ah sekarang ini zaman modern pak di rumah aja bisa kita tinggal buka klik sudah sambil layah-layah sambil ngopi sambil bahkan di kamar pun bisa saya apa ilmu anda buku itu ada di situ penjelasan langsung syahnya daripada itu Ustadz Desit ya kan itu langsung syahnya ada mendingan di rumah betul bisa jadi anda di rumah bisa mendapatkan faedah ilmu tapi faedah menghadiri majelis ilmu tidak akan anda dapatkan keutamaan Anda berjalan, keutamaan Anda duduk, keutamaan mendapat sakinah, ya, keutamaan mendapat rahmah, keutamaan disebut-sebut nama Allah Subhanahu wa taala dinaungi malaikat ini yang tidak akan Anda dapatkan. Belum keutamaan kalau bertemu teman, assalamualaikum berjabat tangan, masya Allah mungkin yang bisa memberikan manfaat. Syukur-syukur di sini ketemu jodoh, oh, masya Allah, ya kan? Nikmat. Sudah pada menikah belum? Belum. Sama. Belum kedua saya. Sampai jam berapa nih tadi mas? Mana jadwalnya? Kita sampai jam berapa? Sampai jam 11 Enggak yang ini 9.40 baik Jadi demikian Ini pentingnya kita mencari ilmu langsung di majelis ilmu Bukan berarti kita menghalangi belajar dari buku, belajar dari internet, belajar dari ini eh, silakan dari televisi, dari radio, dari media-media itu monggo itu juga dipakai ya tetapi jangan melupakan cara mencari ilmu yang yang asli itu mendatangi ilmu mendatangi jadi ilmu itu didatangi bukan ilmu yang datang kepada anda kalau anda di kamar ilmunya yang datang nah, ya tapi cara yang paling utama anda mencari ilmu meskipun di rumah bisa tetap ya karena kita mendapatkan kebaikan yang atau mungkin kita bisa bertanya kalau tidak tahu tidak paham ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang sangat agung bayyana fihi fadl ulama'i ibtida'an wa intihaan di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan menjelaskan keutamaan ulama baik di awal hadis maupun di akhir hadis wa bayyana fihi fadl al-ilmi awalan wa akhiran begitu pula menjelaskan keutamaan ilmu di awal dan di akhir yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah Barang siapa meniti suatu jalan Menempuh suatu jalan Dia melakukan itu dalam rangka mencari ilmu agama Pasti Allah memberikan kemudahan baginya jalan ke surga Saya yakin semuanya ingin masuk surga syukur-syukur dengan mudah, syukur-syukur tanpa hisap. Dan saya kira semuanya begitu pengen ya Allah masukkan kami dalam surga tanpa hisap, ya Allah. Mesti begitu. Tapi kadang-kadang kita tidak mau menempuh usaha sama juga ya Allah mudah-mudahan saya lulus kumlot di UGM ya Allah mudah-mudahan lulus kumlot, tapi nggak mau belajar bayar SPPR gelem ya kan ini nggak mau pokoknya pengennya hanya doa saja hanya doa tapi seneng-seneng aja di, di Jogja bagaimana dia kumlot? ya begitu pula ini ingin masuk surga ya muda kaya raya hidup foya-foya mati masuk surga mana mungkin seperti itu ya, <clears throat> pengennya enak saja semua tidak mau rekoso maka perhatikan baik-baik kalau anda ingin masuk surga salah satu caranya dengan mencari ilmu caranya apa mendatangi ilmu Man salaka tariqan tadi Barang siapa menempuh jalan Yaltami sufihi ilman Dalam rangka mencari ilmu Berarti kalau kita jujur ingin menggapai surga Rajin-rajin mendatangi pengajian udah itu aja nggak usah banyak banyak ya kadang-kadang kita ini pengen ini pengen semua orang ditanya bahkan anggota ISIS tadi kalau ditanya pengen masuk surga pengen tapi suruh nutup auratnya nggak mau ya bagaimana suruh pengajian nggak mau Allah aku kalau pengajian nanti nggak begini begitu alasannya ah, banyak bagaimana dia ingin cari surga makanya masya Allah kita dibuka hati kita diberi kemudahan berjalan menuju majelis ilmu ini nikmat ya UMG ini mahasiswa baru berapa mas? Berapa ribu? 4 ribu Mahasiswa lama? 10 ribu lebih ya, 20 ribu Masya Allah Coba kalau datang 20 ribu di sini Masya Allah Yang, yang butuh surga itu sedikit Oke, pengajian hari ini diselain di sini di mana? Sekitar sekitar UMG. Ada 10 enggak? Penuh semua enggak? Enggak ada. 10 mungkin juga enggak penuh saya. Yang 20 ribu itu kemana? Saya yakin mereka ditanya semuanya pengen masuk surga. Tapi disuruh berusaha nggak mau. Pengen kumlot, pengen tapi suruh belajar nggak mau. Gimana? Pengen kaya suruh kerja nggak mau. Gimana? Ya, aneh-aneh kita ini. Makanya banyak orang aneh. Ya. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Perhatikan. Malaikat itu menaungkan sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu karena ridho, karena seneng kepada perbuatan orang yang mencari ilmu. Kalau Anda, kalau kita, kalau saya belajar mendatangi majelis ilmu, mencari ilmu, itu kita ini dicintai malaikat, diridhoi malaikat. Ya, bahkan dinaungi sayapnya. Subhanallah. Coba kalau Anda misalnya ketemu Pak dosen lalu Anda dirangkul, Masya Allah, Mas Seneng enggak? Seneng. Ini yang merangkul ibaratnya malaikat. Anda dirangkul karena apa dosen ngerangkul jenengan itu karena Anda mesti apa? Mesti rajin, e, disiplin, kemudian baik di kampus dan seterusnya. E, mesti dosennya akan senang. Ini sekedar ilustrasi saja. Apalagi ini yang menaungi kita malaikat, masya Allah. Mesti apa? Tentram, senang, bahagia kita. Wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samai wal ardi hatta al hitanu fil ma. Perhatikan baik-baik. Dosa kita banyak apa banyak? Sekali. Banyak sekali. Ya. Kita mesti ingin diampuni oleh Allah. Jujur, hari ini sudah istighfar berapa ratus kali? Belum sih. Paling tiga kali sudah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sambil lari itu. Ya. Tapi kalau Anda mencari ilmu Ya, perhatikan. Wa inna talibal ilmi, setiap orang yang mencari ilmu, la yastaghfiru lahu man fis samai wal ardi hatta al hitanu fil ma. Kalau Anda mencari ilmu agama, semua penduduk langit, semua makhluk penduduk di bumi hatta hitanu fil ma sampai ikan di air memohonkan ampun kepada Allah untuk Anda. Anda duduk manis sambil ngantuk di sini dimintakan ampun oleh seluruh penduduk langit dan makhluk yang ada di bumi. Enak apa enak? Enak. Masya Allah. Kita nggak usah istighfar duduk dimintakan ampun. Dan jenengan nggak minta, tolong mut semut saya dimintakan ampun ya. Enggak. Tapi semut tahu diri sama Anda. Mengapa? Karena Anda mencari ilmu. Maka hati-hati jangan jangan eh, apa suka bunuh semua jangan suka bunuh. Eh, maka orang yang berilmu tadi dia pasti melestarikan lingkungan alam. Mengapa? Tidak mungkin dia pakai apa itu setrum, pakai e, potas ya kalau cari ikan. Tidak mengapa? Karena membunuh itu mengganggu ekosistem kelestarian alam. Tidak. Tidak mungkin begitu seorang muslim yang berilmu loh, ya, yang berilmu. Tapi mereka itu pakai obat, pakai setrum karena nggak punya ilmu. Akhirnya apa? Semuanya hancur. Mengapa? Kita ini berilmu, mereka itu memintakan ampun kepada kita. Masa kita tega? Nah, kalau begitu kita nggak usah kita jadi apa namanya? nggak makan dagingnya apa namanya? vegetarian juga harus begitu karena kita dibolehkan menyembelih dengan ya Fa'idha zabahtum fa'ahsinul zibha Boleh menyembelih dengan cara yang baik Diizinkan oleh Allah Maka dengan cara yang baik nggak mungkin kita mau menyiksa Tidak Insya Allah jadi indah Dunia alam semesta ini akan lestari Akan indah, akan aman, akan nyaman Kalau apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw Lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi kalau semua orang penduduk suatu negeri-negeri itu beriman bertakwa Berarti tahu yang perintah, tahu larangan Diamalkan perintah, dijauhi larangan tadi Allah Jadi ilmu, wal iman dan amal ya Iman, ilmu dan amal di situ Apa? Allah memberikan keberkahan Apa Masya Allah? Burung nggak usah beli, nggak usah mahal-mahal Semuanya berkicau, milik kita bersama Ya enggak? Lestari, aman, tidak ada ini, tidak ada itu Mengapa? Karena Allah memberikan keberkahan Ya, itu dengan ilmu. Perhatikan baik-baik orang yang mencari ilmu wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samai wal ardi hatta al hitanu fil ma. Apa enggak nikmat menjadi seorang yang mencari ilmu? Wa inna fadlal alimi 'alal 'abdi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Sesungguhnya keutamaan orang berilmu yang beramal dengan keutamaan orang yang suka beramal tanpa ilmu seperti keutamaan bintang atas seluruh bintang. Eh maaf, keutamaan bulan purnama di atas bintang-bintang. Coba ketika bulan purnama, bintang-bintang itu redup atau redup? Redup. Gak berkutik sama sekali kalah. Meskipun bintang itu tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Miliaran mungkin kita nggak tahu Sebanyak apapun dia Tapi kalau cuma ahli ibadah tanpa ilmu kalah dengan satu biji bulan Maka seorang alim berilmu yang beramal Itu memancarkan cahaya memberikan manfaat dan mengalahkan yang lain Maka jangan remehkan orang berilmu itu Maka mari kita mencari ilmu Jangan hanya rajin ibadah tanpa ilmu tadi dolin. Tapi juga jangan cari ilmu saja tanpa beramal maghdub alaihim. Maka kita berilmu dan beramal. Wa innal innal ulama warasatul anbiya. Para nabi itu pewaris, eh, para ulama itu pewaris para nabi. Innal anbiya alam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Sementara para nabi itu tidak mewariskan harta dinar dan dirham. Jadi seluruh nabi itu hartanya tidak diwariskan kepada ahli warisnya. Ya, tidak ada. Semuanya untuk umum. Wa inna ma warasul ilma, tapi warisan yang ditinggalkan oleh para nabi dan rasul adalah il, ilmu agama. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir Barang siapa mengambil warisan itu Sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat banyak Maka marilah kita menjadi orang-orang yang berebut mengambil warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terserah mau diambil semua kalau bisa boleh, tidak ada batasannya. Mau diambil sebanyak-banyaknya silakan, monggo tafadhol. Ya. Dan semua orang bisa keduman, kebagian meskipun Anda mengambil semuanya. Ya, itulah keutamaan warisan Nabi. Yubayyinun Nabi sallallahu alaihi wasallam fadla talabil ilmi 'inda talab. Perhatikan baik-baik. Ketika tadi di awal ya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah ya wa inna talibal ilmi la yastaghfiru lahu man fis sama'i wal ardi hatta al haytanu fi fil ma ketika Anda ketika saya ketika kita masih mencari ilmu berjalan ngikuti pengajian kuliah ilmu agama mungkin nyantri pokoknya setiap hari belajar agama masih belum menjadi orang alim kita kita masih mencari ilmu sudah diberi kemudahan jalan ke surga. Sudah dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk. Keutamaan baru mencari, belum lulus kita. Kita baru mencari. Lalu apa? Lalu nanti ketika seorang menjadi alim, menjadi ulama, ya, maka dia bersinar bagaikan bulan purnama yang bisa mengalahkan seluruh bintang-bintang. Begitu pula dia menjadi pewaris Nabi. Maka tadi katakan oleh Syekh Sulaiman Di awal hadis diberi keutamaan mencari ilmu Di akhir hadis diberi keutamaan menjadi orang alim Masya Allah Jadi tidak ada ruginya Senantiasa membawa kebaikan dan keutamaan Padahal mencari ilmu itu ya, Sampai sebelum mati Tidak ada istilah berhenti belajar mencari ilmu agama kalau kuliah mungkin kalau sudah sampai profesor, eh sampai dokter S3 berhenti, nggak ada lagi mau kuliah apa. S4 nggak ada. <laughs> Buatlah besok S4 gitu atau S berapa nggak ada. Tapi kalau ilmu agama sampai Nabi pun bahkan semakin tua, semakin mendekati kematian, beliau semakin justru banyak eh, semakin banyak menerima wahyu. Artinya apa? Artinya semakin banyak belajar. Kita ini kalau semakin tua alasannya semakin ah wis lah malas belajar keliru justru semakin tua semakin rajin belajar agama harusnya demikian ini yang umurnya di atas 40 tahun siapa satu terus sudah 40 tahun dua berarti tiga saya Nabi itu mulai belajar umur 40 tahun sampai kurang lebih 63 tahun 23 tahun lamanya beliau belajar Kuliah berapa tahun Pak? 23 tahun sudah ada belum? Belum Belajar menjenengan sudah 23 tahun belum? Sudah? Tenang nih Belajar agama? Oh belum ya. Maka minimal mari kita belajar agama 23 tahun Anda yang belum 40 tahun sangat belum terlambat Wong yang di atas 40 tahun saja sebelum mati belum terlambat kok. Apalagi yang masih muda. Ya, berarti kesempatan Anda belajar lebih dari 23 tahun kalau jatah hidupnya 63 tahun. Makanya ini kesempatan emas. Masya Allah, mumpung masih muda, mumpung belum banyak kesibukan, masih kuliah kan, belum punya istri, belum punya pekerjaan, belum punya tanggung jawab, masih masih banyak waktu. Ya, gunakan untuk belajar agama. Silahkan, mungkin belajar arsitek, belajar teknik, belajar ini. Silahkan, monggo kuliah. Ya, selama itu kebaikan. Selama itu kebaikan. Tetapi jangan lupakan belajar agama. Ya, ini yang paling utama. Yang paling utama. Oleh karenanya penting untuk diperhatikan belajar di awal menjadi bule ilm sudah diberi ke keutamaan. Di akhir nanti akan diberi keutamaan oleh Allah. mensalah ketarikan Ya. Man taraka baitahu wa ahlahu wa taraka rahatahu wa salaka tariqan barang siapa berjalan meninggalkan rumahnya, meninggalkan orang tua, meninggalkan tanah kelahiran, kelahirannya, meninggalkan ya pekerjaannya mungkin yang sudah bekerja, meninggalkan anak istrinya kalau sudah punya anak istri demi mencari ilmu. Berat memang tidak mungkin, mudah. Berat, tapi rela meninggalkan kesenangan demi mencari ilmu. Anda mungkin dari luar Jawa, dari luar kota, ya. Iman-iman. Sayang kalau di Jogja cuman jadi mahasiswa kemudian sekedar lulus. Sayang. Jadilah Anda seorang santri, jadilah Anda belajar ilmu agama. Pulang di samping membawa ijazah mungkin S1, S2, S3 sesuai dengan bidang masing-masing, Anda membawa ilmu agama. Ini yang paling utama. Anda bisa memberikan eh, eh, eh, pencerahan di daerah masing-masing mungkin kerja di departemen. Kalau Anda besok di kepala dinas jadi kepala, jangan seperti tadi. Pokoknya penceramahnya yang tidak membawa dalil. Besok harus pakai dalil yang enggak nggak laku, harus begitu. Diubah. Ya. Jadi Anda harus mengubah. Ini terjadi, ya, Ya, karena tidak punya ilmu agama. Beda. Ya, beda. Dia mencari apa? An Apa yang dicari? Yaltamisu fihi ilman. Dia mencari ilmu. Walihada dilalatun ayyuhal ikhwa ala anna al-ilma yultamas wa yutlaq. Hadis ini tadi menunjukkan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman bahwa ilmu itu dicari. Bukan ilmu yang mendatangi tapi ilmu didatangi, ilmu dicari. Ilmu nggak mungkin datang. Saya uh, eh, semedi semalam biar ilmunya masuk ke dalam hati. Atau ini buku saya bakar ya abunya masukkan ke air disaring diminum Bismillah nggak bisa nggak nggak pakai cara-cara seperti itu ya atau saya cari ilham di kuburan atau di tempat mingit ya nggak ketemu ilham cari mungkin ya di kampus di ketemu masih ilham ada nggak mungkin begitu nyari ilham di situ ya ketemu ya jadi ilmu itu dicari ilmu dicari Wa anal ilma ma yuhassaru bi badlil asbab. Perhatikan, ilmu itu dicari yang pertama. Yang kedua, ilmu itu harus diraih dengan kesungguhan, dengan pengorbanan. Tidak dengan santai dan leha-leha. Harus dengan pengorbanan, dengan kesungguhan. Wong mau lulus ini S1 aja beratnya luar biasa harus dengan biaya banyak masuk UMB sekarang jalur reguler masuk berapa juta? Hah? 9 juta. Yang kedokteran berapa? Nah, pertama 50, nanti tahap kedua 150, ketiga sekian. Nah, ratusan juta. Belum waktunya. Belum setiap hari wuh, oh, dipakai ini harus ke lab, harus apa. Wuh, oh, pokoknya sibuk kadang-kadang lupa makan. Dilakoni hanya agar di depannya ada DR. Tapi untuk menggapai surga keluar waktu nggak mau keluar tenaga apalagi duit masya Allah ini kenyataan makanya mari kita kejar kejarlah akhirat dunia pasti ngikut tapi kalau kita ngejar ah, dunia hancur berantakan nanti akhirat kita nanti disampaikan hadis sih ya sahalallahu lahu tariqan ilal jannah qala ulama yusahilullahu lahu tariqan ilal jannah bi amrayn kalau dari kalimatnya man salaka tariqan yas yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tarikan ilal jannah barang siapa menemukan satu jalan menuntut dalam rangka mencari ilmu maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga ulama menjelaskan Bagaimana Allah memberi kemudian dia menuju ke surga dengan dua cara, bi amrain. Al-amrul awal yang pertama, al ilma bidatihi min turukil jannah. Ilmu itu sendiri merupakan salah satu cara masuk surga. Ilmu itu sendiri, Anda punya ilmu, Anda belajar ilmu, maka ilmu itu sendiri, ilmu agama itu sendiri sebagai jalan menuju ke surga. Faman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman faqad sara fi tariqin min turuqil jannah allati tusalu atau tusiru ilal jannah. Makanya kalau kita belajar ilmu, kita selalu mencari ilmu, sesungguhnya kita sedang berjalan menuju ke surga. Jadi kita harus sadar sebenarnya ketika kita mencari ilmu, menghadiri majelis ilmu, pengajian dan setiap hari kita membaca mencari ilmu, sesungguhnya saat itu kita sedang berjalan menuju surga. Semakin cepat, semakin sering maka semakin cepat sampai. Kan begitu. Ini cara pertama. Ya maksudnya begitu. Yang kedua, wal amru sani anna man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu sahalallahu lahul ibadah maka Allah akan memberikan kemudahan baginya untuk beribadah wayassaralaha wayassarahalaha dan Allah memberikan ibadah itu mudah baginya fakana fi tariqil ibadah minas sabiqin ولذا يقول بعض مشايخنا إذا أردت أن تعرف شأنك في الإخلاص في العلم فانظر إلى شأنك في العبادة artinya apa orang yang punya ilmu orang yang rajin belajar ilmu agama akan dimudahkan dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena itulah kata beliau ya untuk mengetahui kesungguhan seseorang dalam mencari ilmu keikhlasan seseorang dalam mencari ilmu, fandur ila sya'nika fil ibadah. Lihatlah ibadah dia. Kalau setelah dia ngaji, setelah dia rajin mendatangi pengajian, majelis ilmu, rajin belajar, kok ibadahnya semakin bagus, ibadahnya semakin rajin, maka fa insyaallah taala niatnya ikhlas, niatnya jujur dan dia baik. Ya, Faman kana mukhlisan fi tulabil ilmi, orang yang niatnya ikhlas dalam mencari ilmu, yassarallahu lahu turuqal jannah, pasti Allah akan mudahkan baginya jalan-jalan menuju ke dalam surga. Wa min turukil jannati al-ibadatu dan di antara jalan-jalan menuju ke surga adalah ibadah. Maka orang yang setelah menuntut ilmu kok rajin beribadah, maka itulah dia akan diberi kemudahan jalan menuju surga. Oke, sekarang istirahat dulu. Uh, sampai halaman ke halaman 9 paragraf pertama. Kita istirahat sejenak ya. Uh, nanti insya Allah kita lanjutkan lagi.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 Para malaikat ini hanya senang melakukan ibadah ketaatan. Fal malaikatu tad'u ajnihataha li talibil ilm. Mereka meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu tawadhu'an lahu. Karena apa? Tawadhu menghormati, menghargai ya, para penuntut ilmu la li'annahu hakimun hakimun wa la li'annahu dzakiyun wa li'annahu syarifun wa li'annahu bukan karena mereka seorang yang hebat bukan karena seorang yang cerdas bukan karena yang mulia bukan karena yang kaya bukan wa ma ridon bima yasna tetapi malaikat melakukan seperti itu karena perbuatan tindakan yang dilakukan oleh seseorang ketika dia mencari ilmu itu perbuatan mencari ilmu itu Liannaha ta'lamu fadlal ilm عند الله عز وجل. Mengapa? Karena para malaikat mengetahui, memahami keutamaan ilmu di sisi Allah azza wa jalla. Fatatawadhu li talibil ilm sehingga mereka pun tawadhu, hormat, yang eh, rendah hati kepada para penuntut ilmu. Ridwan bima yasna karena senang atas perbuatan atau tindakan orang tersebut ketika mencari ilmu. Kullu dzalika fadlun li talibil ilmi 'inda talab. Ini semua merupakan keutamaan orang yang mencari ilmu ketika sedang mencari ilmu. Wa huwa la yazala fi tariqihi ila talab, yaitu ketika dia senantiasa berjalan mencari ilmu. Amma idza hassalal ilm adapun ketika dia sudah mendapatkan ilmu menjadi orang alim fadzaka fadlun akhar ini keutamaan lain. Jadi sebutkan keutamaan di awal hadis ketika masih mencari ilmu. Baru mencari ilmu belum dapat ilmu sudah mendapatkan keutamaan. Apalagi nanti di akhir ketika dia sudah menjadi orang alim ya maka fadlun akhar wa sya'nun akhar wa ulan ma ba'dahu ulan dan ketika seseorang sudah menjadi orang alim sudah punya ilmu maka ini mempunyai keutamaan dan e, kemuliaan yang lain yang tentu lebih tinggi daripada sebelum. wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard dan sesungguhnya orang yang berilmu itu dimintakan ampunan oleh para penduduk langit dan bumi. Kullu man fis samawat wa man fil ard yastaghfiruna lil alim. Ya, jangan dikira itu burung, jangan dikira itu ikan, jangan dikira itu mungkin semut dan seterusnya. Jangan dikira berdiam diri. Mereka senantiasa beristighfar memohonkan, memohonkan ampunan untuk orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang alim. Wallahu azza wa jalla yusalli 'alal 'alim. Allah Subhanahu wa taala juga mengucapkan salawat kepada orang-orang alim. Salawatullah ala ibadihi, salawat Allah untuk hamba-hambanya itu pujian. As-sana'u alaihim, pujian Allah untuk hamba-hambanya. Wa yadhkuruhu bi khairin fil mala'il a'la dan menyebut nama-nama ya tadi dia apa? kalangan para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Orang-orang yang mencari ilmu nama-nama disebut ya dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat di majelis yang lebih utama insya Allah. Ini luar biasa keutamaan bagi orang yang mencari ilmu dan orang yang sudah berilmu. Hatta lahikanu fil sampai ikan yang ada di air, hatta dawabul ard sampai mungkin um, hewan melata di bumi, hatta lahikanu fil bihar tastaghfiru lil alim. Semuanya memohonkan ampunan untuk orang-orang alim, orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang berilmu. Maka mudah-mudahan jamaah yang saya muliakan kita semuanya tergolong ya, di antara orang-orang yang dimintakan ampunan oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Wa fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang alim atas orang yang ahli ibadah ya tanpa ilmu tentu saja seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang yang ada. Wa hadha tafdilu jara ala sananin nasi fi tafdilil qamari ala sairil kawakib perumpamaan ya e, perbandingan ini sebagaimana yang berlaku di masyarakat e, di umat manusia secara umum artinya e, bulan itu ya lebih utama daripada bintang-bintang dari sisi cahayanya ketika itu purnama habis semua ya redup semua cahaya bintang fannasu yarawna anal qamara afdalul kawakib umat manusia atau kebanyakan kita melihat bahwa bulan itu bintang atau uh, yang paling utama. Kadzalikal alim. Demikian pula orang alim. Coba di masyarakat aja ada kiai, ada guru, ada ustadz, apalagi ada seorang alim, ulama. Beda. Cara pandang orang pun juga berbeda. Kalau orang biasa mungkin biasa, tapi sama Pak Ustadz, sama Pak Guru, Pak Kiai, hormat dia. Karena apa? Memang punya keutamaan. Fadluhu al 'abidi bila 'ilmin kafadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang alim yang beramal dengan orang abid tanpa ilmu sebagaimana bulan keutamaan bulan atas seluruh bintang. Walidzalika eh, maaf walihada sirrun nafisun eh, dalam hal ini ada rahasia yang sangat uh, bagus sanadkurhu insyaallah azza wa jalla 'inda bayan istimalil ilm akan beliau sebutkan nanti di bab belakang ya pembahasan tentang buah dari ilmu. Wa innal ulama warasatul anbiya dan para nabi itu pewaris ya, maaf para ulama itu pewaris para nabi. fa ulama hum aqrabun nas ila anbiya. Para ulama itu orang-orang yang paling dekat dengan nabi. Idza mata ibnu Adam ma yarisuhu warasatuhu. Kalau ada orang mati, siapa yang mewarisi? Anda punya tetangga ya tetangga anda mati anda tidak punya hubungan kerabat tetangga duitnya banyak dia punya anak ya dia punya orang tua yang mewarisi dia siapa anaknya atau orang tua yang hubungannya dekat hubungannya paling dekat kalau anda meskipun tetangga tidak punya hubungan kerabat tidak mewarisi sehingga apa orang yang mewarisi seseorang itu yang mempunyai hubungan paling dekat bahkan nanti ada istilahnya yang mahjub kalau terlalu jauh ya dia terhalangi oleh yang lebih dekat. Nah, begitu pula wajibul yahjibul minhum al abad. Nah, orang yang dekat bisa menghalangi yang jauh meskipun sama-sama ahli waris. Ya. Fa idza mata al anbiya warathahumul ulama. Nah, kalau para nabi meninggal yang mewarisi siapa? Para ulama. Berarti para ulama itu orang yang paling dekat dengan Nabi. Hum akrabun nasi ilal il anbiya. Maka para ulama adalah orang-orang yang paling dekat dengan Nabi. Maka kita hendaknya kembali kepada ulama karena ulama adalah orang-orang yang mewarisi Nabi. Tentu paling tahu tentang warisan Nabi. Disebutkan ahlul hadithi hum alur rasuli wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahlul hadis, para ulama ahlul hadis itu sesungguhnya adalah keluarga Nabi. Ahlul Nabi, pengikut keluarga Nabi. Wa in lam yashabu nafsahu meskipun para ulama itu tidak membersamai Nabi ya secara lahiriah. Artinya tidak membersamai diri Nabi, tidak ketemu. Imam Syafi'i tidak ketemu Nabi dalam kehidupan nyata. Tetapi mereka ya para ulama mewarisi Nabi. Betul mereka tidak bersahabat langsung dengan Nabi secara jasadiyah, secara fisik, tetapi anfasahu sahibu. Tapi para ulama ini senantiasa menyertai nafas-nafas Nabi. Apa artinya? Ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda-sabda Rasulullah warisan ilmu dari Rasulullah selalu disertai karena setiap hari dibaca Al-Qur'an, dibaca hadis, dibaca penjelasan para sahabat. Al-Qur'an, hadis sahabat. Dan itu semuanya diucapkan oleh Nabi. Meskipun secara badan fisik wadah tidak ber, pernah bertemu, tapi sesungguhnya ya setiap hari mereka bersahabat dengan Nabi. Makanya kalau kita membaca Al-Quran, membaca tafsir, membaca hadis, membaca penjelasan para ulama, seakan-akan kita hidup bersama Nabi. Karena setiap hari mendapat apa? Wasiat Nabi. Yang kita dengar ucapan Nabi, yang kita baca firman Allah, yang qala Allah wa qala Rasul, masyaallah. Demikian. Makanya al-jamaah ahli sunnah wal jamaah ahli sunnah orang yang senantiasa memegang sunnah membaca mempelajari mengamalkan menghidupkan sunnah ya wal jamaah kita ini berjamaah dengan nabi meskipun berjamaah dengan sahabat, berjamaah dengan para ulama. Meskipun apa? Meskipun kita tidak pernah bertemu, tapi kan sama pahamnya. Sama yang kita warisi, sama yang kita amalkan. Demikian. Ya'khuduna ilmahum 'anil anbiya. Para ulama ini mengambil ilmu dari nabi, diwarisi kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada atba'ut tabi'in dan seterusnya. Fahumul qaribuna minhum haqqan wa Sungguh mereka itu adalah orang-orang yang paling dekat, kerabat Nabi. Sesungguhnya demikian. Hakikat kerabat Nabi siapa? Para para ulama. Wa inal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dirham dan tidak pula dinar, artinya tidak mewariskan di eh, harta. Fa inna tilkal umura tazul wa tafna. Karena dirham karena dirham, uh, dinar, karena harta itu pasti akan hilang, pasti akan fana. Wa inna ma ilman yarfa'u wa yabqa. Tapi Nabi hanya mewariskan ilmu yang akan senantiasa ada dan senantiasa kekal. Faman akhadha min al-ilmi nasiban barang siapa mengambil ilmu Nabi, warisan Nabi, faqad akhadha min mirasin nubuwwati nasiban wafiran innahu fadlun 'azim. Berarti dia telah mengambil warisan yang sangat agung. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa diberi, maaf, barang siapa dikehendaki menjadi baik oleh Allah, pasti Allah akan memahamkan agama kepadanya. Kita semua kalau ditanya pengin baik, oh pengin. Pengin menjadi orang baik, pengin. Ya. Kalau pengin menjadi baik, syaratnya apa? Belajar agama. Ya, syaratnya belajar agama. Mengapa? Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid Orang yang Allah kehendaki menjadi baik, pasti Allah beri dia pemahaman agama. Karena agama dipahami dengan belajar. Maka mudah-mudahan jamaah yang saya muliakan Kalau kita lihat ada saudara-saudara kita yang rajin mengaji Kita rajin mengaji Mudah-mudahan ini tanda Allah menjadikan kita orang baik tidak mungkin orang baik itu tidak paham agama. Bagaimana mungkin tadi orang baik yang orang bertakwa, orang bertakwa menjalankan perintah menjauhi larangan. Kalau tidak tahu ilmu agama, pengen baik, jadinya apa? Menjalankan larangan menjauhi perintah. Banyak nggak tadi? Banyak banget. Ilmu terjadi. Bagaimana mungkin menjadi baik? Oh tidak tahu ilmu kok menjadi baik? tidak mungkin, tidak mungkin sama sekali. Mas yang penting kita ini baik, Gak usah rajin-rajin lah beragama. Oh gak bisa. Gak usah rajin ngaji. Oh gak bisa kalau pengen baik. karena yang penting kita ini jadi orang baik lah. Gak usah fanatik-fanatik banget. Gak usah uh, apa ya eh, biasa-biasa aja lah. Yang penting jadi orang baik. Gak mungkin baik. Ini loh, jadi masyarakat seperti itu. Iya enggak? Kalau kita mulai ngaji, rajin ke masjid, rajin pengajian, apalagi penampilan sudah mulai beda. Mau jangan gitulah, biasa-biasa aja. Yang penting baik. Loh, nggak mungkin bisa baik kalau biasa-biasa saja. Yang baik itu yang istimewa. Iya enggak? Eh, iya. Nah, sholat orang tahu, sholat hanya salah-salah. Ya. Banyak, masya Allah banyak. Sekarang saya juga satu sisi masih bersyukur, satu sisi yang lulus jodoh. Coba lihat, pernah enggak anda melihat seorang pemuda sholat di masjid pakai celana yang hampir ke bawah itu ketat, ya, lalu bajunya juga ketat. Ketika rukuk dan sujud kelihatan maaf pantatnya niatnya baik tapi salah-salah karena tidak punya ilmu. Mau oh, pakai baju, pakai celana ketat tidak boleh loh. Kalau dia, loh, yang penting kan nggak kelihatan aurat saya. Bukan sekedar tidak kelihatan loh aurat itu. Memang tidak kelihatan. Kalau pas berdiri, kalau rukuk, anda nggak lihat orang lain yang di belakang itu. Wong kita ini laki-laki melihat laki-laki yo. Bukan LGBT. Itu masalahnya. Ya nggak suka. Anda ini membuat kita jadi risih Itu banyak orang Padahal dia sholat pengen baik Satu sisi Alhamdulillah Tapi sisi lain tadi Gak mungkin Anda baik itu Kalau tidak punya ilmu Gak mungkin Kan gak bisa biasa-biasa ikut-ikutan di luar Gak bisa Ya harus istimewa seorang baik itu istimewa ya istimewa kemudian Famin alamati iradatillahi azza wa jalla bi 'abdihi khairan, salah satu tanda Allah ingin menjadikan seseorang itu baik, antarahu badilan nafsahu fit tafaqquhi fi dinillahi azza wa jalla. Kalau Anda melihat ada orang rajin belajar ilmu agama, rajin mengaji, rajin berusaha memperbaiki diri, itu tanda Allah ingin menjadikan dia orang baik. Ya. Badilan nafsahu fi talabil ilmi mencurahkan jiwa, harta dan waktunya untuk mencari ilmu liyakuna minal fuqaha'i haqqan wa sidqan fi dinillah bi dinillah azza wa jalla agar dia menjadi orang yang faqih agar orang menjadi paham orang berilmu agama di dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala di kadang-kadang itu tadi makanya kalau coba saya ingin mahasiswa itu cerdas lihat masyarakat lihat lingkungan lalu dianalisis jangan diam saja kalau diam ya biasa-biasa jadi tidak baik istimewa mahasiswa Istimewanya di sini mau berpikir, mau berakal. Oh begini, ini salah harusnya saya begini. Berani beramal dengan ilmu. Ya. Gak apa-apa orang bilang ah kamu sekarang berubah, oh jadi kiai ya, oh jadi gini masih gitu coba besok berubah, besok begini. Ya. Rajin ke masjid langsung gini, ya biasa gitu. Kemarin masih boncengan putra ya, laki perempuan kesana kemari, oh sekarang sudah begini pengikutnya Amrozi ya macam-macam iya betul saya pernah naik mobil ya sama itu bencong-bencong di Prambanan itu minta-minta gitu loh begitu nggak dikasih apa ya dasar temennya ya, Amrozi atau satunya siapa Samudra atau Amrozi begitu dia mereka pesimis sekali sama kita ya ya biar saja seperti itu dan masalah ya yang penting kita berusaha beramal dengan ilmu punya prinsip kalau mereka ya punya style, punya gaya, ya anak muda seperti itu berani, padahal mereka tidak punya ilmu. Mengapa kita yang punya ilmu tidak mau tampil beda? Dalam arti tampil beda itu beda dengan kebiasaan umum yang keliru. Sebagian kita itu minder, ya ketika mau menunjukkan tampilan Islami. Padahal kita ini mestinya orang yang harusnya pede, percaya diri wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila wa 'amila salihan wa qala Siapakah yang lebih bagus ucapannya daripada orang yang mengajak, ayo ngaji, ayo bertauhid, ayo ikuti sunnah, ayo belajar agama, ayo menjadi orang hebat. Mengajak berdakwah ila Allah. Itu orang terbaik, itu ucapan terbaik dakwah. Wa amila salihan dan dia beramal saleh tadi dia ajak orang lain tapi dia beramal soleh apa amal soleh amal yang benar dengan ilmu ada soalnya sebagian ajak-ajak ayo begini ayo begini, tapi dia tidak punya ilmu. Yang penting salah terserah salah anda, karena di situ ada enam perkara tidak boleh. Tidak boleh bicara perbedaan pendapat, tidak boleh berbicara politik, tidak boleh berbicara ini dan itu. Sementing sholat terserah sholat ngopo, ya nggak bisa mas. Ajak-ajak kesana kemari, tapi tidak dibangun dengan ilmu. Niatnya baik, tapi tidak dibangun dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Ya. Jadi hanya bicara fadhail, tidak bicara masail, ya salah. Fadilahnya ini, tapi keliru seperti tadi. Makanya penting pertama kali adalah ilmu dahulu. Ilmu dahulu. Jangan sampai keliru. Begitu pula yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. فنوافل العلم الزائدة على القدر الواجب في طلب العلم خير من نوافل العبادة jadi ilmu yang sunnah setelah kita mempelajari ilmu yang wajib kan ada contoh ilmu yang wajib apa kita wajib tahu ilmu tentang wudhu ilmu tentang sholat ilmu tentang tauhid ilmu tentang akidah wajib karena itu yang pertama kali harus kita lakukan tapi kalau ilmu tentang haji, nanti dulu Anda sudah wajib haji belum? Kalau Anda belum wajib haji, maka saat ini Anda belum wajib. Tetapi Anda belajar haji meskipun Anda belum wajib haji. Anda belajar zakat meskipun Anda belum wajib zakat. Anda belajar ilmu waris meskipun Anda Nah, belajar-belajar ilmu-ilmu yang lain seperti ini itu lebih utama daripada ibadah yang utama. Apa? Daripada ibadah yang sunnah. Tapi kalau yang wajib ya lebih utama wajib. Ya, Oh berarti kita ngaji aja nggak usah sholat, oh, nggak bisa ibadah kan? Ya, nggak begitu. Sholat wajib lebih utama. Ya, dan sholat wajib lebih utama. Maka jangan heran kadang satu kali ya, Imam Syafi'i ketika e, bertandang ke rumah Imam Ahmad semalam suntuk beliau sholat malam tidak, tidak. Tapi semalam suntuk beliau belajar ilmu. Ya, subhanallah. Jadi ini keutamaan. Jangan dikira orang belajar itu ya. Wah, belajar terus sholat atau sholat sunat. Mungkin saat-saat tertentu, bukan berarti kemudian dia ya nggak sholat sunat juga ya nggak begitu. Ada saat-saat tertentu mungkin saat itu ini harus nggak bisa ditinggalkan. Lagi-lagi mood. Ya, Masya Allah, semalam suntuk. Ya, luar biasa. Jadi contoh-contoh seperti ini. Walidah yaqulul ulama oleh karena itulah sebagian ulama atau ulama berkata, lauz dahama 'inda talib al-'ilmi nafilatun fil ibadati wa talab al-'ilmi fa innahu yuqaddimu talib al-'ilm yuqaddimu talib al-'ilm fa inna talib al-'ilmi khairun min nawafil al صلى Bidalil عليه hadis Oleh karena itulah sebagian ulama berpendapat atau ulama menyatakan jika terjadi izdahama berbarengan. Ya. Saya harus mencari ilmu atau sholat sunnah misalnya atau mengamalkan sunnah, amalan sunnah. Jadi saya mencari ilmu atau mengamalkan ibadah sunnah bareng waktunya harus bersama harus milih salah satu. Tidak bisa digabung ya. Kalau bisa digabung ya dua-duanya diamalkan. Artinya ini mesti milih salah satu. Kalau satu tolak ilmu masih ibadah sunnahnya harus ditinggalkan. Kalau ibadah sunnah dilakukan, talabul ilminya harus ditinggalkan. Maka dalam kondisi seperti ini ulama menyatakan hendaknya dia mengutamakan talibul ilm. Sama-sama sunnah loh ya. Sama-sama sunnah. Sunnahnya talibul ilmi dan sunnahnya ibadah. Ketika harus memilih salah satu, maka ulama menyarankan dahulukan mencari ilmu. Mengapa? Karena mencari ilmu lebih utama dari ibadah. Ibadah. Yang sunnah loh ya, perhatikan yang sunnah. Jangan difahami uh, wah keliru sesat itu. Kemarin pengajiannya masa mengaji itu lebih baik daripada ibadah. Itu ajaran sesat itu. Nah, itu tolong diperhatikan. Enggak begitu maksudnya. Maksudnya ya, amalan sunnah mencari ilmu dan amalan sunnah mencari eh, ibadah. Ketika ketika harus memilih salah satu yang tidak bisa digabung dua-duanya, maka didahulukan mana? Mencari ilmu. Contoh eh, antum misalnya harus puasa sunnah. Tapi kalau puasa sunnah nggak bisa mencari ilmu, saya mencari ilmunya ini harus harus sambil puasa nggak kuat misalnya, harus berjalan dan seterusnya. Padahal ilmunya ini mungkin langka atau pas ada dauro, Ya. Sementara kalau puasa nggak kuat, mungkin berat. Ya, maka dahulukan mencari ilmunya, tidak usah berpuasa. Karena berpuasa mungkin di tempat di hari lain bisa ya seperti tapi kalau mau dua-duanya dan tanpa mengganggu tidak ada masalah ya Allah alam ini contoh demikian Wabayana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna talib al-ilmi fil masajid huwa min ra'sil ibadat. Perhatikan mencari ilmu, belajar, mengaji di masjid itu termasuk ibadah yang paling utama. Ras itu kepala, artinya yang paling utama. Jadi kalau mencari ilmu, kalau bisa di mas, masjid tempatnya. Karena apa? Masjid tempatnya mulia. Bukan berarti nggak boleh di tempat lain, tapi ini mungkin. Fa'inna inna na'lamu anna dhirbata sanamil islami huwa jihad Padahal kita tahu bahwasanya punok apa punok itu bahasa indonesia Apa punuk? bukan punggung. Kalau kalau sapi itu di atasnya ini loh. Unuk apa namanya? Hah? Kalau sapi yang jantan, lihat sapi jantan yang gede itu kan di di atasnya dia ah apa itu punuk namanya? Apa namanya bahasa Indonesia? Ya punuk itu. Nah, berarti harus tahu kok kayaknya nggak dong. Saya bilang punuk. Orang mana? Orang Indonesia apa orang Cina? Jangan-jangan orang Cina ini anu apa imigran gelap hati-hati nih sekarang banyak imigran gelap konon katanya makanya silahkan diterangi kalau dia iman gelap dakwah ya justru masuk Islam ya Nabi SAW bersabda man ja'a masjidi hadha lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilati mujahidi fi sabilillah perhatikan Barang siapa mendatangi masjidku Semata-mata untuk mencari kebaikan Yang ia pelajari yang mencari kebaikan ilmu yang ia pelajari Atau menyampaikan pelajaran Barang siapa datang ke masjid Nabawi Dengan tujuan belajar ilmu agama Atau mengajarkan ilmu agama Fahuwa bimanzilatil mujahidi fisabilillah berarti dia mempunyai kedudukan seperti orang yang berjihad fisabilillah. Subhanallah. Makanya ya, kita berharap mudah-mudahan bisa diberi kesempatan belajar di Masjid Nabawi. Karena kita belajar di sana, apa? Kita seperti nilainya, pahalanya seperti berjihad fisabilillah. Syukur-syukur Anda bisa ngajar di sana. Insya Allah, maka kalau ada Ustadz firanda diberi kesempatan oleh Allah mengajar di sana. Subhanallah itu kesempatan luar biasa, tidak semua orang bisa. Yang dari Indonesia. Kalau dari sana banyak. Ya, orang yang seperti itu tentu kita tidak mentasgih beliau ya, artinya ya, salah satu ya ini lahiriahnya begitu beliau mudah-mudahan termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di mana-mana akhir-akhir ini beliau di <laughs> tentang hadis begitulah karena sunnah ya, itu pasti akan dibenci oleh orang pembenci sunnah. Ya, itu yang rumus. Ini ya, tidak main-main. Orang bisa mengajar di Masjid Nabawi itu pilihan. Yang bisa belajar pun pilihan, apalagi bisa ngajar lebih sedikit lagi. Ya. Wahada khasun di masjid Rasulullah SAW. Ini khusus di masjid Nabawi. Wa amma baqiyatul masajid. Adapun di masjid yang lain ada keutamaan di masjid yang lain. Faman qasadaha li talabil ilmi falahu ajru hajjin tamin. Barang siapa belajar di masjid selain Masjid Nabawi, maka dia akan mendapatkan pahala orang berhaji secara sempurna. Sudah berhaji? pun berhaji pak? Belum. Kalau kita belum semua, ya mungkin yang sudah, mungkin sekali. Maka sering-seringlah belajar agama di masjid agar sering-sering kita ber dapat pahala haji bukan bisa mengganti loh ya. ini bukan mengganti haji oh kalau begitu saya mengaji aja nanti nggak usah berhaji nggak boleh ya itu pahalanya pahalanya setara bukan mengganti ya Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah Sedangkan haji mabrur tidak ada pahala kecuali surga. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ila al-masjid." Perhatikan. Barang siapa pergi menuju ke sebuah masjid. Al-masjid di sini umum masjid mana saja. La yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima. Niatnya semata-mata untuk mencari ilmu mencari kebaikan atau mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan, berarti menjadi guru atau menjadi murid di masjid. Perhatikan di masjid. Karena lahu ka'ajri hajjin tamman hajjatuh. Maka dia mendapatkan pahala orang berhaji sempurna. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Kita ini kadang nggak sangka, nggak mengapa nggak rajin mengaji karena nggak tahu hadisnya. Sekarang setelah tahu rajin ngaji tapi cari pengajian yang benar. Pengajiannya yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah, mengajarkan ucapan ulama. Jangan pengajian yang tanpa ada dalil. Karena ada tadi. Ya, pokoknya penceramai orang itu singgowo dalil. Masya Allah. Mau diajak pengajian mana? ilah abu abi jahannam bro menuju ke pintu-pintu neraka jahanam. nah, فمن جاء إلى مسجد لا يقصد من هذا إلا أن يتعلم علما أو يعلم علما barang siapa mendatangi ke suatu masjid dengan tujuan semata-mata mencari ilmu atau mengajarkan ilmu falyubshir ya bil khairil azim berilah kabar gembira kepadanya akan mendapatkan kebaikan yang sangat besar wasawabil jazil dan pahala yang sangat banyak fa ajruhu innama huwa ajru man qasada Makkah bi hajjin tamin wa ma maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang ke Mekah melakukan ibadah haji dengan sempurna hajinya diterima sungguh alangkah besarnya pahala itu padahal kita ini mau haji bayar berapa sekarang 30 sekian juta ya kan udah gitu nunggu yang haji reguler di Jogja berapa 20 20 tahun Ya kan? Pak Yuswani ya jenengan pinten Pak saat menikah 63. Nek nunggu 20 tahun 83. Ya mudah-mudahan Pak. Ya, diberi kemudahan untuk berhaji. Siapa tahu rezeki. Ya. Tahu-tahu besok Pak jeng mangkat jeng nopo sesok Loh, alhamdulillah. Ya, kalau haji plus sekarang berapa? 100 lebih ya. Itu pun masih nunggu sebagian. Masya Allah, mahal kita nggak keluar duit, kita nggak keluar waktu, nggak harus nunggu lama, setiap hari pun bisa. Ya, man ghada ila masjidin. Ya, barang siapa menuju ke suatu masjid. Ya. Kemudian man ghada ila masjid la yuridu illa an yata'allamahu ila an yata'allama khairan aw yu'allim dengan tujuan mencari ilmu atau mengajarkan ilmu karena lahu ka ajri hajjin taman hajjatuhu Hadiahnya mabrur yang mendapat pahala haji mabrur. Sampai jam berapa kita? Sampai jam 11. Oke. Waqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna kullama fid dunya la khaira fiha illa mastasna. Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali Dunia mal'unatun. Dunia ini terlaknat. Terlaknat itu apa artinya? Jauh dari kebaikan, jauh dari rahmat Allah. Mal'unun ma semuanya dilaknat, semuanya jelek, semuanya jauh dari rahmat Allah. Illa kecuali zikrullah, kecuali kita berzikir kepada Allah, melakukan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kecuali kita ingat Allah, berzikir, beribadah kepada Allah wa dan semua hal yang berkaitan dengan ibadah. Yang baik itu ibadah zikir kepada Allah dan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Au aliman atau orang berilmu. Au muta'alliman atau orang yang mencari ilmu. Jadi hanya empat. Zikir pendukung zikir artinya hal-hal yang berkaitan dengan zikir, sarana untuk zikir, lalu orang alim atau orang yang mencari ilmu. Tinggal pilih kita. Semuanya jauh dari rahmat Allah. Kalau kita ingin dihargai Allah, dikasih rahmat Allah, dikasih kebaikan oleh Allah, jadilah orang yang berilmu. Kalau tidak bisa, yang mencari ilmu. Senantiasa berzikir kepada Allah dan seterusnya. Iman-iman hidup kita ini sebentar di dunia ini selama sepanjang usia seseorang seberapa pun tetap sangat sebentar hitungannya di dunia ini. Oleh karena kita manfaatkan sebaik-baiknya apalagi masih mahasiswa, oh, masya Allah kemampuan ininya celing masih, ya, masih kuat sekali. Maka silahkan gunakan untuk belajar agama. Mau belajar sambil kuliah silahkan foto. Nanti mungkin jadi dokter yang akidahnya lurus, akhlaknya baik, ibadahnya baik, mungkin sekaligus jadi dai, bisa. Dokter itu sangat bagus untuk berdakwah. Biasanya pasien itu percaya. Yang lebih percaya sambil dikasih obat, kasih ini, insya Allah begini bisa percaya. Mungkin jadi ahli pertanian, jadi tentara, mungkin jadi polisi, jadi pejabat, jadi pegawai, itu monggo silahkan. Yang penting ya benar, yang penting tidak melanggar aturan agama. fadlul ilmi fil islami fadlun azim. Masya Allah ya ikhwan Keutamaan ilmu di dalam agama kita ini sangat besar ولا شك أن المسلم إذا سمع هذه الفضائل سيتحرك قلبه وتعلو همته وتنشط نفسه لتحسين العلم setelah kita mendengar ayat Allah, setelah kita mendengar hadis-hadis Rasulullah yang isinya berupa fadilah, keutamaan ilmu, berupa motivasi, berupa ya, eh, janji Allah tentang ilmu, tentang orang yang mencari ilmu. Semestinya setiap muslim yang sudah mendengar ayat atau hadis ini hatinya tergerak semangatnya menjadi berkobar menyala-nyala dan jiwanya menjadi sungguh-sungguh untuk mencari dan menggapainya. Kalau setelah mendengar ayat, setelah mendengar hadis ini, ya eh, apa namanya istilahnya? Eh, lembek-lembek saja tidak bergairah apa namanya istilah anak muda? Gak punya semangat apa namanya? Hah? Apa? Be? Anak muda itu bahasa galau apa? Gak punya semangat. Galau. bahasa galau? Hah, apa? Masa baper ya? <laughs> apa istilah? Jadi lembek, jadi nggak punya semangat. Ah, cuek itu apa namanya? Ah gitu. Itu berarti gimana? Tidak seperti itu. Coba kalau di depan sana ada mahasiswi cantik, kaya, mulus, seksi. Siapa yang cepat dapat, dia tulisannya begitu. Kira-kira Anda lari semua Iya, saya ngomong sendiri di sini. Atau kalau nggak saya duluan di sana. itu kalau dapat seperti itu, Mau di sana ada motor gratis, lari semua. Ini subhanallah keutamaan luar biasa. Banyak orang santai, cuek, nggak punya semangat, aneh, nggak punya sinyal, nggak ada setrumnya, nggak punya motivasi, aneh. Padahal ini kebaikan keutamaan yang luar biasa. فينبغي عليه إذا حصل ذلك أن يحسن نفسه بالحصول الشرعية التي جعلها الشرع تحسينا لطالب العلم في طريقه hendaknya dia bersungguh-sungguh bersemangat untuk mempersiapkan diri untuk mencari ilmu tersebut karena apa? sudah pokoknya apapun saya lakoni ya rawi-rawi rantas malang-malang putus ya lautku seberani gunungku kaki apalagi ya pokoknya sikat ya mestinya seperti itu nah ini setelah kita mengetahui keutamaan menuntut ilmu wa inna min ahammi wa a'lahu oh ini sampai sampai berapa ya saya sampai mana ya anu saya 30 Hah? oh puluh. Banyak banget. Ya, cukup waktu. Saya kira sudah habis di sini. Baik. Dan hendaknya dia punya semangat tadi. Begitu dia sudah mempunyai e, melihat, oh ternyata ilmu itu keutamaannya besar, ternyata fadilahnya besar. Hendaknya dia punya semangat, berkobar, termotivasi Nah, setelah itu bukan sekedar semangat, tapi hendaknya mempersiapkan diri. Ibaratnya saya mau ngelamar, saya mau ini bukan sekedar semangat, tapi harus persiapan dong. Apa yang harus dipersiapkan sekarang? Kalau kita hanya berangasan, hanya apa namanya e, modal semangat, kadang-kadang kurang kurang berhasil, ya. Dan itu biasanya anak muda demikian. Makanya harus ditoto, harus ditata hati, harus dipersiapkan. Apa yang harus dipersiapkan untuk menggapai ilmu? Semangat harus. Tapi yang lainnya wa inna min ahammi dzalika wa a'lahu modal utama seorang penuntut ilmu setelah dia punya keinginan dan semangat hendaknya ayyakuna talibul ilmi mukhlishan lillahi azza wa jalla fi talabihi ilma hendaknya dia meniatkan secara ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dalam mencari ilmu tersebut. Jadi sejak awal harus dipersiapkan niat yang ikhlas lillahi taala. La yabtaghi min dzalika illa wajah Allah 'azza wa jalla. Tidak ada yang diinginkan kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Aku mencari ilmu niatku ikhlas untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Yuridu an yanfa'a nafsahu. Lalu untuk memberi manfaat bagi dirinya. Oh, dulu saya nggak paham. Oh, ternyata ini salah toh. Oh, ternyata itu keliru toh. Kalau begitu saya harus belajar. Oh, ternyata sholat saya keliru. Oh, ternyata keyakinan saya salah toh. Berarti saya harus belajar karena Allah agar saya menjadi baik agar saya menjadi betul tadi bisa bertakwa. Oh, saya ingin menjalankan kebaikan, benar itu kebaikan. Oh, saya ingin menghindari keburukan, oh benar itu keburukan. Bukan kebalik-balik. Apa itu ilmu? Ingin memperbaiki dirinya, ingin memberikan manfaat bagi diri. Jadi ilmu itu niatnya untuk digunakan dalam rangka memperbaiki diri. Yang pertama. Yang kedua, yuridu an yanfa'a ummata. Niatnya lillahi ta'ala yang, ke, yang kedua Diniatkan untuk memperbaiki dirimu Yang ketiga Niatkan untuk memperbaiki orang lain Memperbaiki keluarga Memperbaiki masyarakat Memperbaiki umat Memperbaiki bangsa kita Niatkan untuk itu kalau anda sudah Alhamdulillah kemarin saya dulu-dulu Saya hidup di Eh, lingkungan musyrik, musyriki, lingkungan khurafat, lingkungan bid'ah, lingkungan kemaksiatan. Alhamdulillah sekarang saya sudah belajar, saya sudah bisa menghilangkan keyakinan, menghilangkan kebiasaan yang maksiat yang jelek. Alhamdulillah. Setelah itu jangan berdiam diri. Lanjutkan langkah. Saya ingin memperbaiki keluarga saya pelan-pelan dengan hikmah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi asad orang tua saya ya Allah bukalah pintu hati orang tua saya agar bisa meninggalkan kesyirikan meninggalkan ajaran nenek moyang meninggalkan kebiasaan buruk kemaksiatan ini dan itu ya Allah doa kepada Allah lalu sampaikan baik-baik dengan akhlak tunjukkan dengan akhlak kita dengan kebaikan kita santun kita kepada orang tua lalu mungkin pelan-pelan dinasihati orang tua baik langsung maupun tidak mungkin lewat buku mungkin lewat lewat hadiah, mungkin dengan ngobrol, mungkin langsung disampaikan, sampaikan untuk memperbaiki umat. Ya. Yuridu an yata'allam al-khaira, yuridu an yanshurul khaira. Dia ingin memper, mem, memperdalam, mempelajari kebaikan. Dia ingin menebarkan kebaikan itu untuk dirinya, untuk umat manusia. Ya yuridu an yanshura khairan yabtaghi bidzalika wajh Allah azza wa jalla semua itu dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala fa inna man qasada dzalika barang siapa niatnya seperti ini niat menuntut ilmu karena Allah ingin memperbaiki dirinya lalu ingin memperbaiki umat dengan cara ia sebarkan hasal al ujur al wafirah wal khair al amin niscaya ia akan mendapatkan kebaikan yang banyak dan pahala yang besar Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati sesungguhnya seluruh ibadah itu bergantung pada niat-niatnya. Wa inna malikul dan setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa niat hijrahnya semata-mata dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah itu ikhlas menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu dunya yusibu aw imra'atin yankuha fa hijratuhu ila ma jara ilaih. Barang siapa berhijrah karena ingin mencari dunia atau ingin mencari wanita, maka setiap orang yang berhijrah akan dinilai dinilai sesuai dengan tujuan hijrahnya masing-masing. Waktu hadir Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat tahdir min ittikhadil ilmi matiyatan lid-dunya. Nabi telah memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang mencari ilmu untuk mencari dunia. Wa bayyana sallallahu alaihi wasallam anna husna niyyati fi talabil ilmi amrun 'adzim. Nabi juga menjelaskan bahwasanya niat mencari ilmu ini satu perkara yang sangat besar. Wa khatruhu jasim, ya. Fasah anhu an sallallahu alaihi wasallam anhu qal dan bahayanya juga besar kalau sampai salah jalan. Nabi menjelaskan awalun nasi yuqda yaumul qiyamati alaih wa dzakara thalathata rijalin orang yang pertama kali kelak pada hari kiamat di uh, hitung dihakimi diputuskan ya adalah tiga orang dan antaranya wa minhum ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن yaitu orang yang menjadi penuntut ilmu orang yang menjadi pengajar ilmu orang yang menghafal Al-Qur'an Fa'utiya bihi fa'arafau ni'amahu Lalu dipanggil Setelah itu disebutkan nikmat-nikmatnya Fa'arafa, dia mengakui semua itu Fama'amilta fiha Lalu ditanya oleh Allah sejauh mana ilmu yang sudah kamu amalkan. Qal ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Aku belajar lalu aku ajarkan. Wa qara'tu fika al-Qur'an. Dan aku membaca Al-Quran semua ini semata-mata karena engkau ikhlas lillahi ta'ala. Qal kadzabta. Bohong kamu. Wa innama ta'allamta liyuqala 'alim. Jujurkan kamu. Dulu kamu belajar ingin disebut orang alim. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala Waqari kamu menghafal Quran agar kamu disebut ah, al-hafid, al-qari ya, atau ahli Quran. Waqat kila dan dulu ketika di dunia kamu telah mendapatkan gelar itu. Oh, al-qari, al-hafid fulan. Ya, al-alim fulan, al-allamah fulan, al-syekh, al-ustaz, kiai, habib. Summa umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya Lalu karena dia tidak ikhlas, ya, diseret dia di atas mukanya dan dijerumbabkan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Fa inna min a'zamil fitani ayyuhal ikhwatul afadil wahai saudara-saudaraku yang mulia di antara fitnah yang paling besar an yaqsida talibul ilmi bi talabihi ilma an yuhassila laqaban dunyawiyyan. Salah satu fitnah yang sangat besar yang saat ini ada di hadapan kita yaitu orang mencari ilmu untuk mendapatkan gelar duniawi semata. kalau begitu apa nggak boleh kita menggunakan gelar doktor atau insinyur atau yang lain? Boleh. Tapi bukan itu tujuannya Atau SAG, MAG, LC, MA misalnya Apa nggak boleh seperti itu? Ya tidak ada masalah apabila dia bisa menjaga niatnya. Tapi kalau semata-mata dia mencari ilmu hanya untuk mencari gelar atau ingin mendapatkan julukan kiai, syekh, habib, ya, guru atau yang apa, maka ini sangat berbahaya. Ya. An yusafa bi wasfin dunyawiyyin dia mendapatkan gelar-gelar duniawi an yuqala sayyidun al-alim oh syekh al-alim sayyid wa maulana al-qari ya, al-qari al-hafid fadilatul syekh al-muqri ya, yang mulia yang terhormat syekh al-doktor al ustad al-qabun minad dunia dan gelar-gelar dunia yang lainnya kalau semata-mata seperti ini jelas ini perbuatan atau niat yang tidak benar idan min أخطر ma yakunu ala talib ilmi an yakuna farduhu min talib ilmi مثل hadha fa inna هذا hadha ar-rajul min awwali man tusaqaru bihi an عياذا yawm al-qiyamah iyadan billahi min hadha jadi yang paling berat bagi seorang penuntut ilmu adalah masalah niat jangan sampai niatnya ingin mencari dunia semata sehingga dia termasuk orang yang pertama kali dihakimi dan dimasukkan ke dalam neraka naudzubillah min dzalik وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقصد المسلم بطلبه العلم شيئا من عرض الدنيا الزائلة Begitu pula kalau tadi mencari gelar, mencari kedudukan, mencari nama, mencari uh, popularitas, maka dia orang yang mendapatkan uh, neraka. Nauzubillah. Yang kedua, hati-hati jangan sampai kita mencari ilmu semata-mata mencari dunia harta, mencari uh, harta dunia yang pasti akan fana. Nabi bersabda, "Man ta'allama al-ilma mimma yabtaghi bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min dunya min ad-dunya lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah." Barang siapa mencari ilmu agama yang semestinya dilakukan ikhlas lillahi taala, tetapi ia mencari ilmu itu ternyata untuk mencari dunia, terencana untuk mencari harta, mencari jabatan, mencari kedudukan, maka kelak lam yajid arfal jannati yaumil qiyamah. Kelak pada hari kiamat tidak bisa mencium wanginya bau surga. Nyium dari jauh aja nggak bisa, bagaimana bisa ma? masuk? Yakni faman ta'alama al ilmu syar'iyya, barang siapa mencari ilmu agama, la yaksidu min ta'lumihi illa an yusiba 'aradan min ad-dunya, semata-mata mencari dunia kuliah di IAIN atau kuliah di UMY atau eh, jadi santri agar mendapat gelar al-hafid atau SAG atau ini dan seterusnya nanti kemudian dia cari kerja semata-mata tapi dia tidak amalkan ilmunya dia malah menjauh dari agama untuk mencari harta atau nahwahu min al-a'rad zail atau yang yang lain-lainnya mirip-mirip itu famasiruhu annahu lan yajida raihatal jannati yaumil qiyamah maka kelak pada hari kiamat sama sekali tidak akan bisa mencium bau harumnya surga وقد جاء في الأثار sahih بدل dalam asar yang sahih disebutkan anna raihatal jannati tujadu ala masiratin kada wa kada. Padahal disebutkan dalam asar bau wanginya surga itu tercium dari jarak sekian dan sekian. Fal yuhadz atau fal yahdhar talibul ilmi ya ayyuma hadarin min an yaqsida bi talabihi ilma shay'an min a'radi dunya zaira oleh karena itulah mari kita ingatkan diri kita masing-masing ya hati-hati jangan sampai kita mencari ilmu untuk mencari dunia semata Waqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam muhadziran ba'dan min mafasid an-niyati fi talabil ilm wa hiya mafasid mafasid tadkhulu 'ala al-qulub Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan sebagian kerusakan niat, ya, ketika kita mencari ilmu. Dan ini termasuk kerusakan-kerusakan yang bisa merasuk ke dalam hati. Karena masalah niat ini masalah yang sangat berat. ya kita hendaknya selamat esok ya mohon agar niat kita lurus ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala din faminha an yaksida talibul ilmi bi talabihi ilma an yakuna ma'al ulama'i li yujariyahum wa an yahdura majalisahum wa an yatahaddatha bi hadithihim aw li yumariya as-sufaha فيكون غالبا لهم منتصرا في الدنيا أو يتخير المجالس فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار Barang siapa mencari ilmu agama untuk menyaingi ulama, untuk bisa duduk bareng ulama sehingga apa? Oh dianggap ulama. Kemana-mana bersama ulama karena dia talibul ilm. Kan jadi muridnya ulama nih. Karena muridnya ulama kemana-mana bareng Pak Kiai, bareng Pak Ustadz. Oh, aku. Jadi Hebat kan gitu mungkin. Merasa apa? Agar dia hebat, agar dia terkenal, agar dia juga kedudukannya tinggi sebagaimana Pak Kiai, Pak ustadz Pak ulama. Atau ingin menyaingi mereka kedudukannya. Atau ingin nanti kalau bareng sama orang-orang tidak paham, oh dia merasa lebih tinggi. Merasa lebih hebat, membanggakan diri, merendahkan, ah kamu nggak bisa apa-apa, saya, nah mungkin gitu, merendahkan orang lain. Atau agar orang-orang itu datang kepada dirinya, ingin terkenal, ingin populer. Ya, iklan di mana-mana. Kalau semata-mata seperti itu, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Jadi di antaranya adalah orang yang mencari ilmu semata-mata untuk mencari apa? mencari dunia, di antaranya mencari kedudukan, mencari harta, mencari ini dan itu, termasuk mencari popularitas di sini disebutkan. Wa fi dzalika wa'idun shadidun wa zajrun 'azimun. Ini adalah peringatan yang sangat keras ya. Fa yang bagi anak talibul ilmi an yatafaqqad nafsahu. Hendaknya setiap penuntut ilmu, setiap kita memperhatikan dirinya wa an yatafaqqad qalba. Hendaknya dia introspeksi hatinya wa an yanzura fi halihi melihat kondisi keadaan dirinya fa in wajada anahu ala khairin fi talabihi kalau dia melihat oh insyaallah saya baik niat saya lurus begini dan begitu falyahmadillahi azza wa jalla ala dzalik hendaknya dia bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan hidayah dan taufik seperti itu wal yas'alillah tsabat hendaknya dia memohon ketegaran ya di situ di antaranya ya muqallibal qulub sabit qulubana ala din. Fa innal quluba baina isba'aini min asabi'ir rahman karena hati itu terletak di antara dua jemari di antara jemari-jemari Allah yang Maha Rahman. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah akan hmm, apa namanya? bolak-balik sesuai dengan yang dikehendakinya. Wa in wajada ghaira dzalika wajada khalalan fi niyyati faman ladhi yasna'. Ya, jadi orang yang niatnya sudah lurus, ya sudah ingin baik dan seterusnya hendaknya dia bersyukur kepada Allah dan senantiasa menjaga istiqamah. Tapi kalau dia ternyata setelah dia amati, setelah dia renungkan, dia hayati, dia perhatikan dirinya kok ternyata oh ternyata saya nggak ikhlas selama ini dalam ber belajar. Nah, bagaimana yang dilakukan? Sebagian orang ketika mencari ilmu lalu e, mendapatkan bisikan dari syaitan menjadi mundur ya daripada kamu nanti gak ikhlas ya malah kamu dapat dosa mending kamu usah belajar kadang-kadang terbersih seperti itu saya ini belajar datang pengajian apa enggak ya pengajian enggak pengajian enggak ya ada tokek dihitung kayak pengajian kayak enggak saya bingung ya jadi seperti itu ini sesungguhnya syaitan memberikan was-was kepada kita. Karena apa? Eh daripada kamu ngaji, ya nanti eh, nggak ikhlas, ya kemudian sudah keluar waktu, tenaga biaya kan rugi, rugi dunia akhir mendingan nggak usah ngaji deh. Kan begitu. Ada yang mundur, ya, ada yang mundur. Dan seterusnya dan seterusnya maka ini kenapa? Tadi kun hati-hati toh kalau nanti nggak ikhlas malah dimasukkan neraka. Kan begitu. Ya. Daripada nanti datang nggak ikhlas masuk neraka mendingan nggak usah ngaji, masih muda ikhlas. Iya hati-hati seperti ini termasuk juga nanti ada pemimpin yang adil itu lebih baik meskipun kafir daripada muslim yang koruptor ini hati-hati juga ini ini bisikan setan ini ya sejelek-jelek orang muslim itu lebih baik daripada orang kafir ya jadi kalau milih yang muslim meskipun dia mungkin kata orang jelek ya muslim ini ya, nggak boleh milih yang non muslim seperti ini. baik waktunya jawab sekarang belum jam 11 Jamnya itu yang itu Hah? Ya itu jam berapa? Jam 10.58 Oh 58 itu iya juga <laughs> Sebentar ya Jadi seperti itu Jadi hati-hati Ya bagaimana kalau kita eh, kadang-kadang uh, memang seperti itu. Jadi jangan dikira kita sudah selalu ikhlas 100% oh, sulit. Ikhlas itu harus dijaga setiap saat. Mungkin awalnya ikhlas baru 5 detik sudah berubah. Bisa jadi. Karena apa? Ya, yuqallibuhuma yasha kaifa yasha. Allah itu membolak balikkan kita makanya kita selalu ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala din. Selalu mohon istiqomah kepada Allah. Ya. Makanya hendaknya kita selalu berdoa mohon keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. 11 Kalau ada kita ingin semangat ngaji, kita ingin belajar, tapi kok kemudian terbersit ya pikiran-pikiran tidak ikhlas ikhlas begini Termasuk yang lain-lain itu Kadang-kadang terbesit dalam benak kita Kadang-kadang ada teman kita ngomongnya seperti itu Alah ngapain ngaji ya gak kaya Alah ngapain ngaji nanti juga begitu-begitu Paling-paling diajak suruh jenggotan kan ah, Paling begitu <laughs> ya, Paling-paling diajak suruh apa jamaah kan ah, gitu. Kita nanti gak bisa gaul lagi dan gak bisa jadi ahli hisap Gak bisa kongko-kongko macam-macam ya kan ya, Jadi ya, repot sudah Anak kamu itu serba, serba tertekan nanti Pakai jin ya gak bisa yang Oh, ketan, nggak bisa ini, nggak bisa apa. Semuanya diatur nanti kalau kamu ngaji. Banyak nih setannya bergentayangan di mana-mana. Ya, baik dari kalangan jin maupun manusia. Jadi ingat, setan itu ada yang jin, ada yang manusia. Dan kalau ada antum mau ngaji, lalu ada yang menghalang yang itu setan sesungguhnya. Saat itu dia lagi berprofesi sebagai setan. Iya, karena setan itu benar jin nanti wan wanas. Enggak sadar dia berubah jadi setan. Ya. Ini ya, banyak orang setan itu banyak sekali ya bergentanya siang malam jangan dikira nggak banyak banyak kalau jin nah itu kita nggak tahu ya sekarang ini ya ada tapi kita nggak kelihatan nggak nggak nggak bisa melihat jadi hendaknya dia kalau dia ada hal yang tidak pas dalam niatnya hendaknya dia perbaiki niat itu dengan cara berdoa kepada Allah mohon diberi ikhlas mohon dijauhkan dari kesyirikan karena termasuk ria adalah syirik jadi mohon diberikan keikhlasan, mohon dijauhkan dari harian. ria. Kemudian juga tentu saya bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh. Baik, karena waktunya sudah jam 11 sampai di sini intinya jangan saya muliakan. Tadi sudah ada fadilah ilmu, kita hendaknya semangat. Setelah itu persiapkan diri kita di antara persiapan yang paling utama adalah hati kita agar kita berusaha untuk ikhlas lillahi taala mencari kebaikan baru kemudian yang lain-lain karena ini urusan yang paling berat di dunia adalah urusan ada pun rezeki harta biaya tenaga waktu kadang waktu saya sibuk waktu saya oh duit saya kurang bagaimana oh saya ini dan itu ah itu urusan belakang yang penting hati dahulu yang diperbaiki selalu dipersiapkan sejak awal untuk ikhlas lillahi taala dan itu harus dijaga sambil dipersiapkan hartanya tenaganya waktunya kesempatan yang lain lain terus karena yang paling berat itu masalah hati. Masalah hati. Oleh karena beliau tekankan di sini dalam masalah hati. Dan nanti insya Allah akan dibahas e, di belakang di buku ini selanjutnya oleh Ustadz Haris ya, ya besok. Ya, silakan diikuti mungkin e, mudah-mudahan bisa selesai beliau. Kalaupun tidak, ya dibaca. Ya. Kalau tidak bisa membaca, minta dibaca. Ya. Kalau belum paham minta dipahamkan. Jadi penting sekali salah satu buku tipis yang bisa memotivasi kita untuk senantiasa belajar ilmu agama. Demikian bisa kita sampaikan kurang lebihnya. Saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat.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 Ustadz kalau menuntut ilmu perbankan apakah boleh? Niatnya tadi. Pertama, eh, maaf. Ilmu perbankan itu perbankan yang mana? Perbankan ribawi atau perbankan syar'i? Kalau Anda mem me mempelajari ilmu perbankan syariah betul-betul ya yang sesuai dengan syariat ya monggo ya karena itu bagian dari pelajar ilmu agama yang tadi yang barangkali termasuk yang nafilah ya atau yang fardu kifayah tapi kalau perbankan yang ribawi untuk apa untuk apa dahulu kalau sekedar tahu Anda baca sebintas, sekedar tahu begini-begini konsep ribawi konvensional, lalu Anda nanti bantah, lalu Anda betulkan, ini loh salahnya di sini, ribanya di sini, ya. Maka itu nggak apa-apa, boleh. Kita belajar keburukan bukan diikuti tapi untuk dihindari dan dijelaskan kepada umat. Salahnya ribawi di sini karena kadang-kadang umat tidak tahu. Kalau kita tidak pelajari eh, bagaimana sesungguhnya, maka dalam hal ini tidak mengapa. Dan belajar tidak harus kuliah. Mungkin anda baca buku tentang perbankan, anda mungkin konsultasi dengan kuliah. Tapi kalau belajar betul-betul perbankan yang umum itu, mumpung masih belum terlambat, silakan pindah jurusan silakan pindah jurusan. Bisa. Setahu saya sampai semester 4 itu masih beri kesempatan jurusan. Pindah jurusan boleh. Sampai semester 4 kalau tidak salah. Ya. Masih biasanya dikasih kesempatan pindah jurusan. Ya, bisa. Sangat bisa. Ya. Itu aturan seperti itu. Cuman memang e, tidak terlalu dibuka umum biasanya. Nanti e, temui dosen pembimbing. Ya, kasih e, apa alasan. Biasanya bisa. Dan itu biasanya ada memang. Ya, aturan seperti itu ada. Karena daripada uh, saya melanjutkan tapi tidak enggak tidak ini, repot sudah keluar biaya, waktu, tenaga. emang-emang Emang-emang iya, Jadi nasihat saya kalau itu perbankan yang ribawi seperti itu apalagi ambil S1 S2 ah, ah, nggak usah saja. Tinggalkan itu kemudian cari ilmu yang bermanfaat yang lain. Ilmu umum silakan tapi yang halal yang membawa kebaikan mungkin arsitek atau mungkin mesin atau mungkin ilmu tentang nuklir siapa tahu kita ya, harus menyiapkan nuklir kaum muslimin kan untuk melawan <laughs> iya. ya untuk melawan orang-orang ya, kafir misalnya tidak masalah tapi yang jelas ilmu agama ilmu agama dan di sela-sela itu jelas kita yang paling utama belajar ilmu agama syukur-syukur langsung saja belajar ilmu agama <clears throat> Bagaimana nasib amal kita sebelum berilmu? Bila tahu ternyata amalan kita sesat Ya kalau dahulu kita belajar karena tidak tahu Maka tidak mengapa Dengan catatan saat itu kita memang belum tahu betulan Belum tahu betulan Dan itu banyak kita nggak tahu Orang yang tidak tahu Tapi kalau ada kesempatan belajar Kok tidak mau belajar Contoh di situ ada orang yang bisa mengajarkan Al-Quran. Tapi kita tidak bisa membaca Al-Quran karena tidak mau belajar, maka kita berdosa. Tapi kalau kita memang di situ nggak ada yang ngajari Al-Quran, lalu kita tidak bisa baca Al-Quran sehingga bacaan kita salah. Ya hanya sebatas kemampuan kita. Kita sudah berusaha mencari tapi nggak ada yang bisa mengajari, maka tidak mengapa. Begitu pula mungkin amalan-amalan kita. Termasuk kita waktu masih kecil diajari begini begitu dan banyak ya kita mungkin hal-hal yang berbau syirik bahkan kesyirikan bahkan oh banyak itu otomatis mungkin banyak hampir semua kita mengalami ya sudah kita istighfar sama Allah mudah-mudahan diampuni oleh Allah apalagi kalau kita belum tahu apalagi kalau saat itu kita sudah belajar tapi ternyata yang kita jadikan rujukan keliru juga tapi kita sudah berniat belajar maka insya Allah mudah-mudahan diampuni oleh Allah karena kita tidak tahu Apakah sebelum beramal kita harus ingat dalilnya? Ya tidak harus ingat dalilnya yang penting tahu, misalnya tadi misalnya ya, atau pernah membaca. Wudhu itu Al-Maidah ayat 6. Lalu penjelasannya begini begini begini. Meskipun habis itu lupa tapi kita tahu. Ya, pernah pernah minimal pernah dijelaskan. Dan benar, jadi nggak harus hafal kalau harus ingat repot lagi nanti. Sedikit-sedikit kita harus mengingat. Ya, tidak harus begitu, tidak harus mengingat, tapi yang penting kita pernah tahu. Dan setelah ketika mau mengamalkan kita punya dasar hukum. Karena pernah tahu kan pernah. Pernah tahu tanpa ya, tanpa uh, sekedar beramal. Tapi kalau kita tidak tahu sama sekali pengetahuannya jangan beramal. Bagaimana sikap kita dengan ilmu yang belum kita yakini, tahu dalilnya? Kalau nggak ada dalilnya jangan, jangan diyakini. Dak ya dibuka, ila lah ya dibuka. Contoh. Oh, mas kalau misalnya baca amalan bulan Syakban. Satu, puasa nisfu Syakban. Dua, solat apa? Salat tasbih malam nisfu Syakban. Nah, anda nggak tahu dalilnya, ini jangan diamalkan. Jangan diamalkan. Nggak tahu dalilnya, cari dulu sampai ketemu. Kalau nggak tanyakan, ada nggak dalil? Kalau nggak ada dalil jangan diamalkan. Kan seperti itu. Ya. Jadi penting termasuk yang lain-lain. Ya, meskipun kalau benar kita lakukan, kalau ada dalil, kalau tidak Kalau kita memang belum belum tahu. Tetapi tugas kita mencari tahu. Bukan diam. Ya, bukan diam, tapi kita mencari tahu. Jadi demikian ya, kita tidak boleh mengikuti sesuatu yang tidak kita kita ketahui dan dan yang jelas kita harus belajar, harus belajar ilmu agama. Termasuk misalnya nanti yang penting kita belajar. Adapun nanti hasilnya kadang-kadang berbeda. Iya enggak? Iya. Biasa ulama juga berbeda. Nanti insya Allah pembahasan sendiri semestinya. Bagaimana kita menyikapi khilaf atau perbedaan. Tidak semua perbedaan itu jelek. Ya. Karena ada memang yang harus berbeda. Bahkan ada yang berbeda. Meskipun secara umum kita jangan berselisih. Kalau berselisih itu jelek, tapi berbeda belum tentu. Ya. Karena ada perbedaan yang boleh. Nah ini yang harus perhatikan. Rumusnya sama, teorinya sama, tapi hasilnya belum tentu sama. Sebagaimana pula tadi kaidahnya sama. Ini Al-Qur'an, ini hadis, ini ulama, tapi hasilnya berbeda, Bisa, bisa jadi. Ya bisa jadi. Yang penting prosedurnya kita benar cari ilmu dahulu. Ilmunya kepada siapa? Apa yang ilmunya sumbernya itu yang harus betul. Adapun hasil kadang-kadang keliru tidak apa-apa. Ini satunya kok sholat subuh pakai dua akun, ini satunya enggak. Tapi sama-sama melalui prosedur yang benar, maka dua-duanya bisa benar. Karena prosedur yang dia lalui, tapi yang penting pokoknya kiai kung ini lah. Ini salah susah sudah awal. Karena dia tidak berdasarkan ilmu, dia berdasarkan omongan orang saja, taklid buta. Jadi bisa jadi ya, perbuatan benar itu tidak jadi betul karena tidak atas ilmu atau bisa jadi mungkin pendapat itu lemah. Tetapi prosedurnya betul, bisa jadi dia dianggap betul prosedurnya. Tapi kalau dia sudah tahu yang betul, ya harus ikut yang betul. Jadi nanti demikian ada pembahasan tentang masalah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menanggapi atau menyikapi bid'ah dan memilahnya mengetahui apa itu fitnah. Belajar. Belajarlah agama. Insya Allah nanti akan itu. Sedangkan saya mendengar-mendengar bahwa fitnah itu lingkup ibadah wajib saja. Sedangkan amalan yang dikaitkan ibadah itu boleh meski tidak ada tuntunannya. Waduh, dari mana? Hadisnya jelas kalau ini. Silakan buka di kitab Arba'in Nawawiyah, hadis kelima dari Aisyah radhiyallahu anha. Membuat bid'ah atau melakukan bid'ah. Man ahdatsa fi amrina hadza, perhatikan. Barang siapa membuat baru hal baru dalam urusan kami, urusan agama. Tidak hanya yang wajib, agama itu ya yang wajib ada yang sunnah. Umum. Ma laysa minhu fawarad. Tidak ada dalilnya laisa minhu tidak ada sumber hukumnya. Fawarat itu. Oh, saya nggak buat kok, saya mau ikut. Oke, bawahnya mana amila amalan. Barang siapa melakukan amalan laisa alaihi amruna, tidak berdasarkan perintah atau tidak berdasarkan ajaran kami, Fawarot. Itu dalilnya. Maka bagaimana ini amalan diniatkan ibadah itu boleh meski tidak ada tuntunan? Tidak bisa. Hukum asal ibadah itu dilarang kecuali yang diperintah. Ya, jadi kalau tidak ada perintahnya jangan dilakukan. Ya, perintah dalam hal ini adalah ajaran agama baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya, baik ucapan Nabi maupun ya, tuntunan praktik Nabi. Baik yang langsung atau yang isyarat harus ada. Kalau nggak sama sekali nggak bisa. Ya. Nanti banyak contohnya sehingga orang-orang itu ya, tidak paham. Dan bid'ah yang dilarang itu sekali lagi hanya dalam urusan agama Adapun bid'ah dalam urusan dunia, kita lihat kalau baik ya, ya nggak apa-apa, bahkan baik. Tapi kalau buruk ya baru dilarang. Kan seperti itu. Baik, ada yang lain? Kalau tidak ada, kita cukup sampai di sini. Intinya kita banyak belajar. Termasuk masalah bid'ah ini tadi karena Nabi sendiri yang menyampaikan 15 abad yang lalu, bukan kita. Maka umat Islam kalau kemudian marah, sakit, panas telinganya mendengar bid'ah itu tampak sekali dia tidak pernah belajar agama. Tampak sekali dia tidak punya ilmu. Ya, karena orang yang punya ilmu pasti dia akan pernah mendengar hadis ini. Karena sejak awal Nabi mengajari khutbatul hajah di antaranya itu. Ini termasuk di ayat-ayatnya. Apalagi Imam Nawawi menyebutkan. Ya, Imam Nawawi secara khusus menyebutkan hadis kelima dan hadis ke Wa'adana Rasulullah SAW ma'idatan eh, Tentang Nabi memberikan wasiat Lalu Ausina Fa'ausina Berilah kami wasiat Usikum bitaqwallah azza wa jalla was wa ta'ah. Wa in ta'amara 'alaykum 'abdun fasayar fa innahu man ya'is minkum fasayar ikhtilafan katsiran besok sepeninggalku yang masih hidup akan melihat pertikaian perselisihan perbedaan yang sangat banyak fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur ini berarti kita diperintah ikut sunnah nabi sunnah khulafa'ur rasyidun Bukan bukan ngikuti yang lain. Kalau mau ikut sunnah khulafa ar-rasyid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur dan jauhilah perkara-perkara baru dalam urusan agama. Fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Si ngomong siapa ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seringkali kita ini lebih mengikuti kiai, ustaz, guru, kebiasaan adat nenek moyang kita daripada ikut Nabi dan ikut khulafa Rasyidun. Padahal dalam hadis yang lainnya muttafaqun alaih hadis ini. Wa'budullaha wahda, beribadahlah kepada Allah saja, wala tusyriku bihi syai'a dan jangan berbuat syirik sedikit pun. Sekarang ini kalau dakwah kita dakwah tauhid dakwah syirik, orang pada ribut. Padahal ini dakwah Nabi dan Rasul semuanya dakwah tauhid menganjurkan meninggalkan syirik. Lalu yang perhatikan yang ketiga, ini lebih lebih marah lagi orang kalau dikasih tahu. Padahal orang Islam apa? Watruku ma yaqulu aba'ukum. Tinggalkan ajaran nenek moyang kalian. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Kurang jelas apa meneh, Mas. Artinya ajaran nenek moyang yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tinggalkan semua. Wa Nabi bisalat dan memerintah kami salat. Kalau ada orang salat jamaah dibenci, gimana? Oh itu perintah Nabi. Wasidki jujur. Kalau ada orang jujur malah disingkirkan. Ya enggak antum di instansi jujur di dimutasi. Ya. Wal afaf harga diri kesucian diri. Kalau ada perempuan yang pakai jilbab pakai ini malah di menjaga kesucian diri, menjaga kehormatan. Wasilah menjalin hubungan silaturahim itu ajaran Islam. Itulah makanya pentingnya belajar-belajar. Nanti kalau kita tahu agama Islam sesungguhnya, oh kita baru tahu ternyata banyak praktik di masyarakat yang jauh dari agama Islam. Kita ini nggak baru-baru, nggak kita ini hanya mengingatkan. Ini loh sumber asli Al-Quran, ini hadis, ini ucapan para ulama. Bukan ucapan saya, bukan pendapat saya, bukan pendapat para guru, para ustaz, bukan. Bukan ulama zaman ini, bukan. Ini ulama zaman dahulu juga demikian. Imam Nawawi di buku Tiratus Salihin jelas tadi hadis wa'budullah wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a wa turku ma yaqulu aba'ukum disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab sidik bab sidqi bab keempat hadis nomor 56 kalau nggak percaya buka hadis yang muttafaqun alaih buka jadi enak seperti itu jadi kita makanya kalau belum tahu belajar belajar belajar belajar inilah pentingnya kita belajar ilmu agama jadi tahu mana yang benar mana yang salah Wallahu a'lam bishawab.